أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd حياكم الله جميعا إلى هذا المجلس وهو الثالث نعم يا شيخ mendoakan حياكم الله ya pada pertemuan ya majlis ini. من المجالس القراءة في السنة من سنن أبي داود Ini ya majlis yang kita lanjutkan dari pertemuan majlis pembahasan kitab sunnah dari sunan Imam Abu Daud rahimahullah. قال أبو داود رحمه الله تعالى باب في لزوم السنة Berkata Imam Abu Daud rahimahullah taala bab selanjutnya itu babun fil luzumi sunnah itu tentang ya konsisten istiqamah ya di atas sunnah wa hadzal bab li amrayn dan bab ini dikarenakan dua sebab tathbit hujjiyyah as-sunnah mengokohkan di dalam hujjah ya terhadap sunnah hujjah ya kepada sunnah wa bayan manzilatiha min al-quran dan menjelaskan ya kedudukan sunnah ya dari Al-Qur'an. Wal amru tsani dan sebab yang kedua wujub ittiba'i sunnah ala kull man balaghathu wajib mengikuti sunnah siapapun yang sampai kepadanya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata Imam Syafi'i rahimahullah ajma'a al-muslimun ijma' kaum muslimun, para ulama على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم siapa saja yang telah terang jelas sampai kepada dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يجوز له أن يتركها أن يدعها لقول أحد كائنا من كان tidak sepantasnya bagi dia meninggalkan sunnah tersebut dikarenakan ya pribadi se- seseorang siapapun dia di muka bumi ini وقد ذكر قرن الله سبحانه وتعالى طاعة نبيه بطاعته في أكثر من ثلاث وثلاثين موضعا في القرآن dan sungguh Allah tabaraka wa taala telah menggandengkan ketaatan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada ketaatan Allah azza wa jal sebanyak 30 wa 30 يعني بضع وثلاثين ثلاثة أيه. وثلاثين دول ثلاثة وثلاثين أو 30 lebih tem- أكثر tempat ya 30 lebih bahkan ya lebih di tempat di dalam Al-Qur'an قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول di antaranya firman Allah azza wa jal ya ya wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam وقال dan juga firman Allah Azza wa Jal tidak ya sepantasnya bagi seorang mukmin laki dan wanita idza jikalau Allah sudah memutuskan suatu urusan tidak sepantasnya bagi mereka mencari selainnya dari perkara wa ta'atu صلى الله عليه وسلم مع طاعته تعالى طريق الفوز dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengikuti kepada ketaatan kepada Allah merupakan jalan ya keberuntungan dan keselamatan ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Itu Allah berfirman, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah ya mendapatkan jalan orang-orang yang beruntung. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Dan Allah juga berfirman, ya, apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah dan apapun yang datang dari beliau dari larangan maka jauhilah dan tinggalkanlah. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Dan juga datang di dalam firman Allah Azza wa Jal, sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kudwah yang baik. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Barang siapa yang menginginkan dan mengharapkan pertemuan Allah pada hari akhir, hari kiamat, ya dan dia berzikir dengan zikir yang banyak. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan di dalam sahih Bukhari dari jalan Abu Abu Hurairah. Abu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat saya akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Berkata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggan tersebut? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Beliau bersabda alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mentaati saya, maka dia akan masuk surga dan barang siapa yang mendurhakai saya, maka dia orang yang sungguh enggan masuk surga. <clears throat> Wal adillatu min al was sunnati kathira. Dan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan ini ia sangat banyak. فالسنة وحي من Allah Taala. Maka sunnah merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Qala Hassan ibn Atiyah Ad-Dimashqi asy shami berkata rahimahullah Imam Hasan bin Atiyyah Ad-Dimashqi rahimahullah كان جبريل ينزل على النبي sallallahu alaihi wasallam bis-sunnati yu'allimuhu إياها adalah Jibril alaihissalam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada كما, beliau sunnah كما ينزل عليه بالقرآن sebagaimana beliau turun ya da- eh, Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga kepada wahyu yang diturunkan dari Allah itu Al-Qur'an. وهناك من الفرق قديما وحديثا di sana ada kelompok-kelompok dari zaman dulu dan sekarang. Man yamtani'u an qabuli sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadithih. Yaitu ada dari kelompok-kelompok tersebut yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Imma an yukadziba bis sunnati kulliha aw yaruddaha kullaha bisa saja di situ mereka menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut atau mereka ya membantahnya. kufrun billahil azim. Maka ini adalah suatu kekufuran yang besar. bil Quran. Dan dia telah mendustakan Al Quran. Wa khurujun an ijma'il muslimin. Dan mereka telah keluar dari kesepakatan kaum muslimin para ulama. Wahada tariqu ahli zandaqah wal Dan ini merupakan jalan metode ya orang-orang zindik ya dan orang-orang ya ilhad ilhad yang menyimpang sekuler in, dan semisalnya. Wa in kana ba'dhum walaupun sebagian mereka yatasattar bi annahu ma'al Qur'an faqat. Mereka ber ya sembunyi dan berselubung ya dengan ya Al-Qur'an warubbama sammau anfusahum dan al Terkadang mereka, mereka menamakan diri mereka, menisbahkan diri mereka dengan pengikut Al-Quran. Wahum kadhibuna fi dhalik. Namun mereka pada hakikatnya dusta terhadap Al-Quran. Fa'inna Al-Quran yujibu sunnah. Karena di dalam Al-Quran tersebut menyebutkan untuk mengikuti sunnah. ولا يمكن لأحد أن يؤمن بالقرآن مع كفره بالسنة Tidak mungkin namanya seseorang tersebut beriman dengan Al-Quran, namun dia mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. كما أنه لا يمكن أن يعمل بأحكام القرآن إلا إذا رجع إلى السنة Sebagaimana tidak mungkin seseorang beramal dengan hukum hukum yang ada di dalam Al-Quran kecuali dia merujuk kepada ya as-sunnah. fil Quran al-amru bis salati mujmala. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang perintah solat secara umum. Wa amma adaduha wa sifatuha wa wajibatuha fahadihi minas sunnah. Ya, di mana solat tersebut terdapat sifatnya, ya jumlahnya, dan tata caranya itu mesti ada penjelasan di dalam sunnah. Fil Quran al-amru bil zakat 'ala al-'umum. Di dalam Al-Quran مجملا terdapat juga perintah menunaikan ya, zakat namun secara umum. ولكن بيان الأنواع والمقادير فهذا يرجع فيه إلى السنة Ya, namun zakat tersebut banyak jenis macamnya dan ukuran berapa yang dikeluarkan tidak lain itu disebutkan di dalam sunnah. وهكذا في القرآن الأمر ببعض ب- بالحدود الشرعية كالسرقة Begitu juga di dalam Al-Quran dijelaskan dengan hudud, ya ba- had, ya dengan hukuman had, ya tentang hukuman ya, orang-orang yang mencuri. ولكن معرفة نصاب السرقة ومن أين تقطع اليد هذا يعرف بالسنة Akan tetapi bagaimana tata cara bentuk hukuman hadnya tersebut dan potong tangan bagi orang yang mencuri kecuali itu datang di dalam sunnah. ila ghairi dzalika min al-ahkam. Dan selain itu dari hukum-hukum yang ada. Walakinnahum yad'un at-tamassuk bil Qur'an khida'an lil muslimin. Akan tetapi mereka-mereka kelompok-kelompok ini mendakwakan mengikuti Al-Quran itu dalam rangka tipu daya kepada kaum muslimin. Wa illa man kadzdzaba bis sunnah faqad kadzdzaba bil Quran. Ya, padahal mendustakan uh, sunnah mereka adalah mendustakan Al-Quran juga. من كذب بنبي من الأنبياء فقد كفر بجميع الأنبياء Jadi siapa saja yang mengingkari satu saja dari kalangan nabi, maka dia hakikatnya mengingkari seluruh para nabi ya alaihi wassalatu wassalam. من كذب بركن من أركان الإيمان فقد كفر بجميع الأركان وإن زعم أنه يؤمن بها Ya. Dan juga siapa saja yang mengingkari satu rukun dari rukun yang iman yang enam, maka pada hakikatnya dia mengingkari rukun iman seluruhnya yang enam tadi dengan Lau- keijma ulama. لو جاء ر... آه... وش قلت أنت إيش جاب إجماع علماء هنا إيش قلت في الإجماع Arkan iman, ingkar akar. أن من أنكر ركنا من أركان الإيمان ها كفر بالباقي وإن ادعى الإيمان بها إيه. يعني Ya, أنا- jadi siapa saja mengingkari satu dari rukun iman yang enam, maka dia telah kufur ya, walaupun dia beriman dengan sebagian dari rukun iman tadi. Lau ja'a rajulun faqal Kalau seandainya datang seorang lelaki berkata, "Ana aqulu syahadatain." Dia berkata, "Saya bersaksi dengan dua kalimat syahadatain." Wa uqirru bis salati waz zakah. Dan saya mengikrarkan dan mengimani salat dan zakat. Wal hajj dan haji. Lakinna as-siyam la u'min bihi wa la uqirru bihi. Namun dia ya mengatakan saya tidak beriman dengan puasa dan ya mengakuinya. Ma hukmuhu? Maka apa hukum orang seperti ini? Kafirun billahi al-azim. Maka dia kafir kepada Allah eh, al-azim. Lakin law qal u'minu bis-shaum wa annahu fardhun akan tetapi jika dia berkata saya beriman ya dengan puasa rukun puasa rukun puasa tersebut Walakin, eh, rukun Islam puasa tadi dan saya berpuasa. Walakinahu aftara fi nahar Ramadan fahadhihi ma'siyah. Namun dia tidak berpuasa, berbuka dia di siang hari, maka dia bermaksiat kepada Allah وذنب عظيم dan ini dosa yang besar. في هذا الزمان نشط الذين ينكرون السنة نشطوا ماذا تعبرون Di عنه؟ zaman sekarang ada orang-orang yang bersama bersemangat ya, nasyito ingkar. ي- الذين ينكرون السنة Ah, yang di mana mereka antusias semangatnya mengingkari sunnah. وتدعمهم بعض دول الكفر تدعمهم يعني تعينهم تدعمهم الدعم تساعدهم آه، يا. ت- تعينهم Ada di antara mereka yang menolong dan membantunya demikian. ولهم مراكز وجمعيات في بلاد الغرب وغيرها dan bahkan mereka memiliki markas dan ya tempat-tempat ya di negeri bahkan di negeri ya barat. لأنهم يعلمون Karena mereka tahu anna inkar sunnah inkarun lil Islam. Karena mengingkari sunnah itu sama dengan mengingkari Islam. Wal qismu tsani min man yunkiru sunnah dan jenis yang kedua dari orang yang mengingkari sunnah man yaz'um aw yadda'i annahu yu'min bis sunnati al amaliyah di mana dia mendakwakan ya dia mengimani sunnah secara amalan saja التي تتابع على العمل بها المسلمون Ya yang sesuai amalan yang terdapat pada kaum muslimun. وأما السنة القولية النقلية فلا يقبلها Namun sunnah yang datang secara ucapan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dia tidak menerimanya. ولهذا يهزأ بكتب الحديث يسخر من كتب Oleh karena itu الحديث mereka melecehkan kitab-kitab hadis ولا يقبل روايات الأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهم dan mereka tidak menerima riwayat-riwayat hadis ya dari imam-imam hadis Bukhari dan Muslim dan selainnya. والقسم الثالث Jenis yang ketiga من يقسم الثن- السنة إلى متواتر وآحاد yaitu mereka membagi sunnah itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. فيدعي أنه لا يقبل في العقيدة إلا المتواتر Dia mendakwakan ya tidaklah menerima sunnah tersebut kecuali datang dari sisi hadis-hadis yang mutawatir yang banyak periwayatannya dari sahabat. ثم إذا سألناه هل يوجد في السنة متواتر Kemudian kita tanyakan apakah ya datang sunnah itu ya secara mutawatir? يقول لا يوجد أو قليل جدا maka kita katakan tidak didapati kecuali sedikit saja. anta la tahtajju bis sunnah fil aqidah. Maka jangan engkau berhujjah ya di dalam ya akidah ya dengan hadis mutawatir tersebut. Kal asma was sifat wa ghairihi. Seperti yang berhubungan dengan ya nama-nama Allah ya dan sifat-sifatnya dan selainnya. Walakinnahu yukhadi'un nas. Namun mereka hakikatnya ingin membuat tipu daya terhadap manusia. Hatta inna ba'dha al-mu'asirin al-mashhurin. Sampai sebagian orang-orang yang zaman sekarang. Mimman tarabba abna'ul jama'at al-islamiyah ala kutubih. Yang dimana dia terdidik di atas kitab-kitab jamaah. Ya, Islam tersebut. Wahuwa ikhwaniyun mu'tazilin. Dan yang dimana dia adalah ikhwanul muslimin al-mu'tazilah yaqulu fi kitabin lahu dan dia berkata di dalam sebuah kitabnya tersebut inna jami'al kutub allati kutibat fi tauhid inna jami'al kutub allati allafaha al ulama fi tauhid sesungguhnya kitab-kitab yang ditulis dan dikarang itu di dalam kitab tauhid la tashfi alilan itu tidak memberikan kepuasan wala tarwi ghalilan dan tidak menghilangkan dahaga. Wa innana bihaja ila tauhidin Qur'ani faqat. Dia mengatakan kita butuh di sini ya tauhid min al-Qur'an faqat. Dari Quran saja pendalilannya. sunnah kullaha aghlabaha ahad. Karena sunnah kebanyakannya datang itu dari sisi ahad periwayatannya. Thumma yaqul wal ahad la yuhtajju biha fil aqidah. Kemudian dia berkata, ya, adapun hadis-hadis riwayat ahad ini kita tidak bisa berhujjah dengannya. aslun min usul ahli bid'ah, fantabih. Maka ini merupakan pondasi usul dari ahlul bid'ah, maka hati-hatilah kalian. Wa huwa yaitu perkataan mereka. Al-ahad la yuhtajju biha fil aqidah. Dia mengatakan hadis-hadis periwayatan ahad tidak bisa dijadikan berhujjah di dalamnya. Ahlus sunnah wal jamaah mujmi'una qarnan ba'da qarn. Ahlu sunnah dari generasi ke generasi. Ala ikhtilaf usurihim wa buldanihim Dari ya, kalangan mereka yang berbeda-beda negeri, ya, wilayah mereka dan tempat mereka. Bahwasanya sunnah itu tetap sebagai hujjah di dalam hukum-hukum akidah dan fikih dan selainnya لا فرق في ذلك عندهم La- لا فرق Ya, tidak ada perbedaan di dalamnya seluruh itu. وقد كان المبتدعة القديمون أو القدامى Dan adalah kaum ahlul bidah baik dari zaman dahulu atau sekarang يردون fil aqidah wa yaqbalunahu fil fiqh wal ahkam. Mereka menolak hadis-hadis ahad di dalam akidah, namun mereka menerima di dalam hadis-hadis ahad yang berhubungan dengan hukum dan fikih. Hatta wujida minal mubtadi'a fi hadha zaman sampai yang demikian itu didapati di zaman ini dari kalangan ahlul bidah. Man yaqul innal ahad dhanni fala yuqbal fil ahkam. Sesungguhnya ahad tersebut tidak memberikan faedah melainkan dhanni sangkaan saja itu di dalam hukum. Fakhalafu ahla sunnah wa ahla bid'ah. Fakhalafu ahla sunnah wa ahla bid'ah. Maka di sini ahlu sunnah menyelisihi ahlul bid'ah tersebut. Hada qaulun jadid yaqulunahu fi hadha zaman. Ini merupakan pandangan mereka yang baru di zaman ini dari kalangan ahlu bid'ah. وقد قرر أئمة السنة حجيتها, حجيتها بأدلة كثيرة dan sungguh para ulama ahlu sunnah berhujjah ya dengan sunnah ومن أقوى من دافع عن السنة في ذلك الإمام الشافعي في كتاب الرسالة dan yang paling ya kuat pembelaannya terhadap ya sunnah tersebut yaitu Imam Syafi'i rahimahullah taala di dalam kitabnya Ar-Risalah. Fiha kalamun muhimmun azim. Terdapat di dalamnya tersebut perkataan beliau yang penting dan ya mulia. Waraddun ala jami'i syubah at-ta'inin fi sunnah. Dan terdapat di situ bantahan terhadap syubhat-syubhat dan yang mencela sunnah. Al-mumtani'in 'anil ihta al-ihtijaj biha aw bi ba'dihha Dari orang-orang yang enggan dan tidak mau ya mengikuti mengikuti sunnah dan berhujjah dengan sunnah. فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء Dan semoga Allah membalas beliau ya kebaikan ya untuk Islam dan ya selainnya dari ya, kaum muslimin. وكذلك الإمام البخاري رحمه الله Demikian juga Imam Bukhari rahimahullah taala في صحيحه كتاب أخبار الآحاد di dalam kitabnya في صحيح di البخاري dalam Sahih Bukhari كتاب itu أخبار kitab, الآحاد kitab yang berjudul Akhbaru Ahad. ذكر فيه عددا من الأدلة على حجية الحديث الواحد أو الآحاد Dan beliau menyebutkan di situ beberapa hadis tentang berhujjahnya di situ di terhadap sunnah dari sisi hadis ya ahad. وكثير من أئمة السنة ذكروا حجية أخبار الآحاد في العقائد Dan begitu juga ya dari ulama ahlu sunnah ya berhujjahnya ya terhadap ya hadis sunnah dari hadis ahad. وجعلوا لها أبوابا في كتب عقيدة أهل السنة Dan mereka menjadikan bab يعني وضعوا لها أبوابا ya meletakkan bab di situ di dalam kitab ya, bab hadis ahad. Ala sabilil mithal Ya, berdasarkan ya, ada contoh. al hafiz abu al Qasim Al-Asbahani. Yaitu al hafiz abu al Qasim Al-Asbahani. Fi kitabih Di dalam kitabnya. syarh al Hujjah fi Baya' awal Hujjah. في شرح اعتقاد أهل sunnah yaitu al-hujjah في شرح اعتقاد أهل sunnah di dalam syarah i'tiqad ahli sunnah ada baban lihujjiyati akhbaril ahad. Beliau mengikatkan situ ada bab ya wajibnya berhujjah dengan hadis ahad. Wal hafidh tsani Abu Nasr As-Sijzi. Hafiz yang kedua imam yang mengarang di dalam kitab ini Asy-Syafi'i. Imam Al-Hafiz Asy-Sijzi. As-Sijzi. Sijzi. Lahu risalah ismuha risalatun ila ahli Zabid dan beliau memiliki risalah kepada penduduk Zabid. Wa Zabid mantiqatun fil Yaman dan Zabid merupakan salah satu kota yang ada di Yaman. Fiha yantashir madhhabul Asy'ariyah. Di mana tersebar di situ madhab ya al-Asy'ariyah. Fa'alafa As-Sijzi rahimahullah risalatan dan oleh sebab itu beliau As-Sijzi ya, mengarang satu kitab اسمها الإبانة Itu nama judul kitabnya al ibana. Fi aqidati ahli sunnah. Tentang aqidah ahlus sunnah. Warraddi ala al-asyairah. Dan bantahan terhadap madhab al-asyairah. فرد عليه بعضهم من زبيد. Dan beliau membantah. Ya, sebagiannya. Faradda ba'duhum. بعض الأشاعرة من أهل زبيد ردوا عليه Eh, sebagian ahli Zabid merad Wahid min nas min Asy'ariyah fi Zabid raddu ala Abi Nasr As-Sijzi. Sebagian dari penduduk ahli Zabid tadi membantah ya al hafid As-Sijzi ini. Fa'allafa raddan ilaihim dan kemudian beliau membantah juga kepadanya. Semahu risala ila ahli Zabid. Yang beliau beri judul di dalam bantahan kitab tersebut ya في إثبات الحرf والصوت war, ha? Kita ismu risalah ila ahli ya. zabit. Kembali nama judulnya risalah kepada ahli zabit kembali. Fi ithbat al-harf was-saut wal-rad 'ala al-asy'arah. Ya di dalam menetapkan ya huruf. Ai ithbat kalam Allah azza wa jal yaitu menetapkan kalam Allah azza wa jal. hurufuhu wa ma'ani huruf-hurufnya dan makna-maknanya wa anna Allah azza wa jalla yatakallamu bi sautin yasma'uhu man syaa'a min khalqihi yang dimana Allah berbicara dengan firman-Nya dan ya mendengar siapa saja yang membaca, yang dibacakan kepadanya. Sami'ahu Adam. Kalian mendengar ya mereka mendengar itu. Wasami'ahu Musa dan juga didengar oleh Nabi Musa. Wasami'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Mi'raj dan juga didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj wa yasma'uhu Jibril alaihi salam dan juga didengar oleh malaikat Jibril alaihi salam wa yasma'uhu man syaa'a min malaikatihi dan juga didengar oleh dari para malaikat-malaikatnya. Wahakadha yaumal qiyamah yasma'uhu khalquhu subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada hari kiamat mendengar kalamullah dari makhluknya. Fahuwa min ithbat sifatil kalam lillahi ta'ala dan ini merupakan penetapan ya sifat Allah al-kalam berbicara bagi Allah azza wajal. La util fi hadhihi al-muqaddimah walakinnaha muhimmah. Saya tidak memperpanjang eh, dari mukaddimah ini tapi ini sangat penting. Tarji'un ila kutubil ulama maka kalian kembali kepada kitab-kitab ulama. Tazdaduna basiratan bil haqq maka saya kalian akan bertambah ya penglihatan dan kebenaran wa yathbutu imanukum dan mengokohkan keimanan kalian wa taqwa hujjatukum dan menjadi kuat hujjah kalian litastati'u radd hadhihi syubah wal abatil supaya mampu untuk membantah syubhat-syubhat dan kebatilan mereka allati laha du'atun yad'una ilaiha yang di mana mereka menyuruh kepadanya fil kutub wal maqalat di dalam kitab-kitab dan perkataan-perkataan mereka wa wasailil i'lam ya dan juga di dalam ya wasilah-wasilah ya sekarang ini. Fal bid'ah allati harabaha a'immatukum dan bid'ah-bid'ah yang telah dibantah oleh ya kaum salaf kita dan imam-imam kita. La tazalu mawjudatan ila zamanikum hadha. Senantiasa ada ya bantahan tersebut ya sampai zaman kita ini. Ziyadatan ilaiha ma ahdathahu ahlul bid'ah fi hadha zaman ya sebagai tambahan apa yang telah mereka ada-adakan bid'ah ya di zaman ini. Fa idza lam takun ala ilmin wa basirah. Jikalau kalian tidak di atas ilmu dan ya basirah, Maka kalian akan disambar dengan syubhat tersebut. Wa da'ufta an nusratil haqq. dan kalian akan lemah menolong kebenaran tersebut. syakakta fil haqq alladhi anta dan terkadang engkau bisa ragu kebenaran yang sementara itu di sisimu. Qala al-muallif rahimahullah babun fi luzum as-sunnah. Berkata Imam Abu Dawud rahimahullah taala bab tentang konsistennya di atas sunnah. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal was-sunnatu atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan sunnah tersebut adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah aidha dan juga beliau rahimahullah taala berkata, "Was sunnatu tufassiru al-Qur'ana wa tubayyinuhu wa tadullu 'alaihi." Dan sunnah tersebut menafsirkan terhadap Al-Qur'an dan menjelaskannya dan merincikannya. Fas-sunan dalailul Qur'an. Maka sunnah merupakan dalil bukti atas Al-Quran. وسأذكر لكم قصتين وحادثتين dan saya akan sebutkan kalian ya, kepada kalian dua kisah. الأولى حدثت في عهد الصحابة. Yang pertama kisah terjadi di zaman sahabat. كان عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. di mana dahulu sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu مع نفر من أصحابه يتحدثون يتذاكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Di saat itu ada sekelompok fariqah. Beberapa kelompok mereka berbicara ya tentang Al-Qur'an. يحدثون بأحاديث النبي آه berbicara dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam وراك وراك لابد من التدقيق فقال رجل في المجلس Berkata seorang laki di majlis tersebut. Ma hadhihi al-ahadits? Apa ini hadis di sini? Hadithuna bil Quran. Cukup kalian katakan kepada saya ya Al-Quran. Faghadiba alaihi Imran. Maka di saat itu marah sahabat yang mulia Imran bin Husain. Radiyallahu an. Radiyallahu ta'ala an. Faqala lahu atajidu fil Quran anna al-fajr raka'atain? Maka ah, beliau berkata, apakah engkau mendapatkan Al-Quran itu solat subuh dua rakaat. Wa anna dhuhra arba'an. Wa anna al-asra arba'a. Solat zuhur dan asar empat rakaat. Wa anna al-maghrib thalathan. Dan maghrib tiga rakaat. Taqra'u fi thnatain jaharan wa tusirru fi thalithah. Di mana engkau membaca di dua rakaat pertama itu secara keras Wah- atau jahar dan dua rakaatnya secara sir وهل تجد في القرآن أن العشاء أربعا تجهر في ركعتين وتسر في ركعتين dan apakah engkau mendapatkan isya itu empat rakaat dua rakaatnya dengan jahar dan dua rakaat terakhirnya dengan sir ف- فلم يزل يذكر له ذلك senantiasa beliau sebutkan demikian kepada lelaki ini وحتى هدأه الناس sampai manusia di sekitarnya menenangkan sahabat yang mulia ini ويقولون لا يا أبا نجيد لا عليك إنه منا ومن من- يعني من إخواننا لكن ما أحسن السؤال يعني إنه منا وطيب يعني ليس من أهل البدع ولكنه لم يحسن السؤال Ya, kemudian mereka mengatakan sungguhnya dia ini dari kalangan kita. Cuma dia ini tidak baik di dalam ya bertanya. فانتفع بنصيحة عمران رضي الله عنه Kemudian lelaki tadi mendapat ya manfaat dengan nasihat ya, sahabat Imran bin Husain. Wa hadhihi alamat at-talib al-muwaffaq. Ini merupakan di antara ciri tanda talibul eh, penuntut ilmu yang hak. An yang diberi taufik. An yaqbala sahihan nasaih. Yang dia menerima nasihat yang sahih. Al-zahira bil hujjah wal burhan. Yang tampak dengannya ya hujah dan penjelasan. فينفع نفسه وينفع غيره sehingga memberikan manfaat kepada dirinya dan orang lain. ولهذا قال الحسن البصري في هذه القصة Maka di sini berkata Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah taala terhadap kisah ini. فما مات ذلك الشاب السائل أنا أروي القصة بالمعنى فما مات ذلك الشاب السائل Maka tidaklah wafat meninggal seorang lelaki tadi yang bertanya tadi illa wa huwa min khiyaril muslimin melainkan dia dari kalangan orang yang terbaik dari kalangan kaum muslimin idzan hadhihi kanat syubha tari'ah thumma zalat jadi ya lelaki tadi ya menyambarnya subhat ya tiba-tiba ketika itu kemudian hilang ya dengan izin Allah taala intafa'a bimujalasati sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dia mendapatkan manfaat ya, dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. ilm minhu dan mendengar ilmu dari ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa hadha lahu nadha'ir Dan semisal ya peristiwa ini itu banyak. Yakunu ar-rajul ala bid'ah atau 'indahu syubhah. Di mana ada seseorang ya di atas syubhat dan bid'ah fayajlisu ila ahadi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bermajlis kepada salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayasma' minhu min al-ilmi ma yaj'aluhu yathbut al-haq aw yarji' 'an al ila Sehingga dia mendengar dari sahabat tersebut ya dari hadis kemudian dia mengokohkan dia dengan kebenaran dan ya kebenaran tersebut. Al-qissah dan kisah yang kedua في عهد التابعين دي زمن تابعين كان مطرف ابن عبد الله بن الشخير مع جمع من أصحابه يتحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم yaitu di mana يا تابعين مطرف ابن سخير Mutarrif bin Abdullah bin Abdullah bin Syekhir. Bin Syekhir. Nah, rahimahullah. Di mana dia berkumpul ya, dengan sekelompok manusia berbicara tentang hadis Rasulullah sallallahu tahadatsuna bi hadis. Rasulullah. Ya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun lalu berkata seorang lelaki ketika itu, "La nuridu hadhihi al-hadis, i'tuna Dia mengatakan saya tidak ya, kami tidak menginginkan hadis ini. Datangkan kepada kami Al-Quran. Isma' ila jawabi hadzal alim min salaf Maka dengarkanlah jawaban dari alim tabi'in ini. Qala lahu yabna akhi. Kemudian dia berkata, wahai anak saudara saya. Wallahi la nuridu badilan 'anil Qur'an. Demi Allah, ya. Kita tidak menginginkan sebagai pengganti dari Al-Qur'an. Walakinna nuridu man huwa a'lamu minna bil Quran yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi kami menginginkan yaitu yang paling berilmu dengannya Al-Quran yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adhunnuhum qad marra ma'akum katsiran dan saya mengira ini telah banyak berlalu qissatu Abdullah bin Mas'ud ma'al mar'ah yaitu tentang kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bersama seorang wanita. Balaghaha anna ibn Mas'ud radhiyallahu an yal'anu al-washimah wal-mustawshimah wan-namisah wal-mutanammisah. Naam. Sampai kepada Ibnu Mas'ud kabar seorang wanita ini dia mengingkari tentang ya perbuatan-perbuatan yang merubah ciptaan Allah, mencabut alis atau mengukir dan sebagainya dari ciptaan Allah yang ada di wajahnya dan jasadnya. Faqalat lahu ya ibn Mas'ud. Kemudian dia berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Balagani annaka tal'anu kadza wa kadza." Telah sampai kepada saya engkau melaknat perbuatan yang demikian ini. Wa inni lam ajid dzalika fil Qur'an. Sementara larangan-larangan yang kau laknat ini tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Qala bala innahu fil Qur'an. Tentu, ya bahkan dia ada di dalam Al-Qur'an. Qalat laqad qara'tuhu min al-jildah ila al-jildah. Ma Dan kata wanita tadi, ya, saya telah membaca Al-Quran tersebut dari awalnya hingga akhirnya. Qala law kunti qara'tihi lawajadtih. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan seandainya engkau membacanya Al-Quran tersebut ya dengan benar engkau saya akan mendapatinya. Qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu Allah Azza wa Jal di mana berfirman, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ambillah dan apa yang dilarang oleh beliau tinggalkanlah. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم Dan- يلعن الواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث Dan sungguh saya telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya di dalam sabdanya melaknat orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah taala tadi. لاحظوا hadhihi al-hawadith fardiyah. Maka kalian perhatikanlah ya dari peristiwa-peristiwa ini mutabaidah fi zaman wal makan yang di mana ya saling berjauhan ya zaman tempatnya kana syaitan yuhawil an yabdhuraha an yazra'aha fi suduril muslimin di mana syaitan ingin menanamkan ya benih-benih ya kesesatannya tersebut di tubuh kaum muslimin. Walakin as-sahabah wa ulama at-tabi'in yarudduna dhalik. Namun ya para salaf, sahabat dan ulama salaf membantah yang demikian itu seluruhnya. Fayabtulu kaidu syaitan. Sehingga batillah tipu daya syaitan tersebut. Falamma ba'uda zaman lalu tatkala ya jauhnya zaman wa qalla al-ilm dan mulai sedikitnya ilmu wa tamak وتمكن أهل البدع من الظهور dan bercokolnya ahlul bidah dan tampaknya mereka وصارت الدولة لهم في عهد العباسيين كالمأمون ومن بعده dan sampai di zaman ya Al-Abbasiyah di Khalifah ya Al-Ma'mun dan yang setelahnya أصبحت هذه مناهج مستقرة في التعامل مع السنة مناهج laha atba'un kuthur fit ta'amul. Ya, sehingga mereka-mereka ini memiliki jalan-jalan metode ya di dalam ya perbuatan bid'ah mereka ini dan banyaknya mereka. Al-Hafiz Al-Baihaqi dan Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi rahimahullah taala. Rahimahullah Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi. Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi rahimahullah taala. Tilmid Al-Hakim wa ghairihi. Itu tilmid Imam Hakim dan selainnya. له كتاب beliau Is- memiliki sebuah kitab اسمه المدخل إلى السنن itu yang berjudul Al-Madkhal ila Sunan وعقد فيه أو آه، كتب فيه بابا أنا beliau أسأل. menulis di dalamnya satu bab كبيرا ya bab yang besar في ذكر أن السنة وحي di dalam penyebutan bahwasanya sunnah itu merupakan wahyu وذكر جملة من الأحاديث التي تدل على ذلك. Dan beliau menyebutkan sejumlah banyak hadis yang menunjukkan sunnah tersebut merupakan wahyu. Al-an naqra qala rahimahullah haddatsana Abdul Wahhab ibn Najdah qala haddatsana Abu Amr hadhi kunyatuh ismu Uthman bin Sa'id ابن Kathir بن Dinar an Hariz بن Uthman an Abdul Rahman بن Abi Awf عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معدي كرب لا لا معدي صحيح معدي كرب يعني نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال yaitu Imam Abu Daud rahimahullah taala menggiring sanadnya ya sampai kepada sahabat ya yang mulia yaitu Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitaba ay al-Qur'an wa mithlahu ma'ah ay sunnah." Naam. Ketahuilah sesungguhnya saya ya diberikan Alkitab itu Al-Qur'an dan yang semisal Al-Qur'an bersamanya yaitu As-Sunnah. Isma'u. Dengarkanlah oleh kalian. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي هؤلاء المكذبون بالسنة Ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan akan datang dari kaum umatnya tersebut yang mendustai ya As-Sunnah. فوجودهم من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم Keberadaan mereka ini merupakan bukti kenabian kita sallallahu alaihi wasallam وبراهين صدقه dan bukti dari jelasnya ya tentang kejujuran kabar benarnya kabar beliau. Lianna ma akhbara bihi waqa. Karena apa yang beliau khabarkan terjadi. Wa hadha aidan al-hadis min dalail hifdzillah lis-sunnah. Demikian juga hadis ini merupakan bukti dari bukti ya terjaganya sunnah. Idza qala laka rajulun min haula' apabila seorang berkata kepadamu, "Ma yudrini anna hadhihi al-ahadits sahihah." Ya, orang-orang yang semisal mereka ini berkata kepadamu, ya, tahukah ma yudrini? Min aina a'rif annaha sahihah? Ya. Tahukah kamu ya dari mana kami tidak tahu ya dari mana hadis sahih ini. Nahnu ma nurid illa al-Qur'an alladhi ajma'a alaihi al-muslimun. Kami tidak menginginkan ya kecuali wa ya- إلا القرآن kami tidak menginginkan kecuali apa yang ijma dari Al-Quran هو المشكلة في الصوت لابد من من علاج مسألة الصوت كيف يسمعوني أنا فعلت هذا هكذا فخلاص كله من أجل الصوت يعني ما أدري طيب ويقول بعضهم dan berkata sebagian mereka نريد محمد القرآن ما نريد محمد السنة والحديث kami menginginkan Muhammad itu dari Al-Quran, bukan dari hadisnya. أو يقول نريد محمد القرآن ما نريد محمد صحيح البخاري Kami menginginkan dengannya Muhammad itu Al-Quran, bukan kami menginginkan Muhammad itu dari Sahih Bukhari. وهذه من أقوال الزنادقة وأهل الإلحاد في الدين Ini merupakan di antara perkataan ya, dari orang-orang Zanadiqah dan orang-orang yang sesat menyimpang di dalam agama ini. Idza qala lak min aina taqta' min aina tajzim an hadhihi al-ahadith qalaha ar-rasul. Ya, kemudian apabila ya dia ber ah ya, idza qala kaifa bagaimana tayaqqan Ya, kemudian dia berkata apabila bagaimana kamu bisa memastikan ini ya berasal dari Al-Qur'an? Ya. La. Eh, berasal dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu Maka katakan kepadanya, أنت الدليل ya, kamu dalil. كيف أنا الدليل Bagaimana eh, saya sebagai dalil? قل له لأن الأحاديث أخبرت بوجودك قبل أن تأتي ب 1400 سنة Ya, karena hadis yang mengatakan kepadamu kamu ini ada sebelum kamu diciptakan. الله جعل فيك دليلا Allah menjadikan kamu sebagai bukti dalil. لأن هذه الأحاديث التي رويت إلينا karena هذه الأحاديث التي جاءتنا hadis-hadis ini yang datang kepada kita akhbarat biwujudika telah mengkhabarkan dengan keberadaanmu ini fa anta dalili anna al ahadith sahihah wad din mahfuz dan kamu adalah dalil saya bahwasanya din ini terjaga dan ya sempurna al an hadha al hadith مثلا الذي نقرأه Dan ini sekarang hadis yang kita baca ini رواه أبو داود الذي توفي قبل ألف ومئة نحو ألف ومئتين سنة أو مئة وسبعين سنة ألف ومئة ya di وسبعين mana سنة Imam Abu Daud ya yang diwafatkan pada tahun mi'atain وسبعين سنة yaitu ألف 200 ومئة وسبعين سنة eh, 1000 ya 100 ya Hijriah ya, Eh. dahulu. آه، هو ما أدري ف- فهمني قلت بيننا وبين وفاة أبي داود Alfuan. ألف ومئة وسبعين سنة Ya, jadi wafatnya di antara kita dengan Imam Abu Daud itu Mathalan. sudah berjarak 1170 tahun. تقريبا يعني تقريبا Ya, تقريبا mendekati demikian. إيه. فإنه توفي عام 275 للهجرة Ya, sementara beliau diwafatkan pada tahun 275 Hijriah. ونحن 1446. Sementara kita ya sekarang di tahun 1446 ya, Hijriah. Faqul li hadzal munkir lis sunnah maka katakanlah oleh kamu kepada orang yang mengingkari sunnah ini. Alhamdulillah alladhi ja'ala dalilana fika. Ya, segala puji bagi Allah yang di, di mana Allah telah menjadikan ini dalil ya atasmu. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجودك وأمثالك Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya ya kamu juga sebagai dalil فوقع كما أخبر ya dan terjadi sebagaimana yang telah beliau kabarkan وهذا الخبر رواه لنا الثقات dan adalah kabar tersebut telah meriwayatkan kepada kita dari orang-orang perawi yang thikoh terpercaya وهم وإخوانهم الذين رووا باقي الأحاديث dan mereka orang-orang yang meriwayatkan rawau باقي الأحاديث الأخرى ya orang-orang yang juga meriwayatkan hadis-hadis yang lain ومن أسباب di antara sebab-sebab al-i'rab 'an sunnah orang bisa berpaling dari sunnah al-khulud ila al-kasal yaitu al-khulud إلى الكسل والترف ah, ish, mana khulud? آه، ah malas ya malal malal khulud mana يعني الركون الركون ah ya يعني yang di mana إي- condong إي- إيثار الكسل ayo والعجز ها ayo banyaknya condong kepada sifat malas ووجود الترف dan ya keberadaan sifat ya kemegahan لأن الأحاديث karena hadis-hadis تحتاج إلى تعب وجهد. Butuh kepada ila juhd wa ta'ab. Ah, butuh kepada kesungguhan dan kelelahan. Kam rahala a'immatul hadith ila al-buldan? Dan betapa banyak para a'immatul hadith rihlah berpergian ke negeri-negeri. Wa ta'ibu fi jam'iha wa ta'lifiha. Dan mereka lelah ya, dan capek di dalam mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Wa tatabba'u ahwal ar-ruwat dan mereka meneliti, meneliti keadaan-keadaan para perawi tersebut hatta yasifu salat al rajul wa akhlaqahu sampai mereka melihat rawi tadi mereka lihat dahulu salatnya lelaki tersebut liyahfazu sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apakah dia menjaga sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu sahih min ghairihi dan dia mengenal ya itu yang sahih dari yang selain yang tidak sahih كل هذا يحتاج إلى جهد maka katakanlah ini butuh kesungguhan Wa- dan kete- ketekunan وقضى سن وقضاء سنوات طويلة كثيرة dan ini menghabiskan tahun yang lama ولهذا كان طريق البدعة سهل طريق البدعة سهل oleh karena itu metode bid'ah itu mudah يقول برأيه ما يشاء dia mengatakan cukup dengan ya akalnya yang sesuai dengan hawa ya yang dia inginkan ولهذا ذكر الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام oleh karena itu Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala berkata di dalam kitabnya Al-Iqtisam أن من أسباب إحداث البدع بالرأي bahwasannya sebab ya adanya bid'ah ya itu adalah di dalam ya akal pandangan سهولة القول بالرأي ya dengan mudahnya karena mudahnya ya dengan pandangan akal tersebut mengatakan والمشقة والتعب في تتبع الأحاديث والآثار sementara ya di dalam meneliti ya asar-asar tersebut penuh dengan ya rintangan dan kesulitan والتمييز بين الصحيح والضعيف di dalam membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif ولهذا في القرون المتأخرة oleh karena itu pada ya abad-abad terakhir ini أعرض كثير من العلماء والفقهاء فضلا عن العامة Arab أعرض Ayo, berpaling para ulama, imam-imam, ya apalagi ya orang-orang awamnya. من العلماء والفقهاء Ya dari ulama dan orang ulama fuqaha, apalagi yang umumnya dari manusia. عن علوم الحديث وتحقيق الأسانيد فيها di dalam mempelajari ilmu-ilmu hadis dan tahqiqnya. Lima fihi min as-su'uba wal mashaqqah. Karena terdapat di dalamnya kesulitan dan keberatan. Faramu bit-taqlid. Ya, maka mereka ya cukup ya mengharuskan diri mereka untuk taklid. Wa yuftun bima fil Dan mereka berfatwa dengan mazhabnya. La yukallif ahaduhum nafsah. Dan dia tidak membebankan dan ya, memberatkan dirinya. أن يتأكد من صحة هذا القول عن الإمام إمام المذهب menekankan dan meyakinkan itu adalah ya dari perkataan imam madhab tersebut. فكيف سيتعب ليتأكد من صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة فكيف سيتعب ya lalu bagaimana dia bisa ya lelah atau capek itu merupakan dari ya riwayat hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dia mengambilnya. Fadzakara anna al-mashaqqa fi dhalik maka di situ menyebabkan menyebutkan tentang di dalam perkara ini rasa berat dan kesulitan al qaul bil-rai dan mudahnya ya mengucapkan di dalam akal di dalam perkara bid'ah tersebut kana sababan lil bid'ah wa intishariha ini merupakan munculnya bid'ah dan tersebarnya ذكر هذا في المجلد الأول من الاعتصام dan Imam Asy-Syatibi menyebutkan tadi di jilid yang pertama di dalam kitab Al-I'tisam وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله dan ini yang telah disyaratkan kepada kita ya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ألا يوشك رجل شبعان على أريكته أي سريره ومتكئه نعم. ketahuilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir ada seorang lelaki yang gemuk ya kenyang ya dengan keadaan perutnya yang dia sambil bersandarkan bertelekan di atas ya sandaran sofanya انظروا كيف وصفه النبي صلى الله عليه maka وسلم lihatlah oleh kalian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkannya ini وكيف شرح حاله لنا dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaannya dia ini kepada kita. Fahuwa min ahli tarafi wal kasal. Dan orang yang seperti ini dari orang yang ya, bermegah-megah dan dia malas keadaannya. Wal iqbal ala dunya. Yang orang ini condong kepada dunia. Wa ilmul hadis ilmul akhirah. Sementara ilmu hadis adalah ilmu akhirat. Qala ba'du salaf. Berkata sebagian ulama salaf. من أراد علم القبر فعليه بالحديث والأثر Barang siapa menginginkan ilmu kubur, ya, maka wajib bagi dia dengan ilmu ya hadis ilmu. يعني يدخل معك إلى الآخرة وفيت نعم. Ini wajib bagi dia ilmu asar. ومن أراد علم الخبز Barang siapa dia menginginkan ilmu khubus roti atau makanan. يعني الدنيا. Itu dunia. fa alayhi bil ra'i maka hendaklah dia menempuhnya dengan akalnya. Ay. فقال ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه نعم Jadi Nabi mengatakan Ya, hampir-hampir ada seorang lelaki yang kenyang, yang puas dengan keadaan dunia perutnya, yang bersandarkan di atas sofanya. Dia berkata, wajib bagi kalian dengan Al-Quran ini. Apa yang kalian dapatkan di dalam Al-Quran dari suatu penghalalan, sudah cukup kalian halalkan darinya. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam Al-Quran dari suatu keharaman, kalian haramkan dia. Unzuru ila hadhihi ad-da'wati Maka lihatlah ya seruan dakwah lelaki yang jelek ini. يختبئون وراء ال- القرآن Dia bersembunyi dengan pandangannya dengan ya Al-Quran. ليردوا السنة Dalam rangka ingin menolak sunnah. وهم ليسوا متبعين للقرآن أصلا نعم Sementara dia tidak mengikuti Al-Quran sebenarnya. sebenarnya. وهذا منهج وطريقة لأهل البدع والباطل maka ini merupakan metode manhaj ya dari kalangan ahlul bidah dan orang di atas kebatilan. Misal man yattakhidhu sahabiyan yastatiru min waraihi karrafidah fi istitarihim wara'a ali al-bait ka radhiyallahu anhu ardah thumma yat'an fil baqin. Yaitu di antara mereka semisal orang yang menjadikan sahabat yang dia berlindung di belakang atas nama sahabat Ya seperti Syiah Rafidah yang kemudian dia ya berloyalitas dengan sebahagian sahabat saja yang yang saja sebagian sahabat yang kecil kemudian dia ya mengkafirkan kebanyakannya. فمن طرائق أو من طرق أهل الباطل Dan di antara metode orang-orang di atas kebatilan ما هي العبارة المناسبة أن يتترسوا بشخص فاضل يعني أن bersembunyi, ya yakhtafi. يتترس يعني يختبئ أو Ya, يختبي yakhtafi. Ah, Iya. Yaitu ada se- seorang yang bersembunyi di belakang ya seorang alim. ويظهر الحب له والإن- و- و- والدفاع عنه Dia menampakkan dirinya ya pembelaan terhadap alim ini dan menolongnya. ليطعن في الآخرين الذين هم على السنة Ya, dalam rangka dia mencela ya alim yang lain yang di atas sunnah. Ya, dengan tujuan untuk mencela ya orang lain. فهذا مسلك من أو طريق من طرق أهل الباطل وأهل البدع Maka ini merupakan metode jalan dari ya orang-orang di atas kebatilan dan ahlul bidah. فعلوه قديما Mereka lakukan ya sejak dari dahulu ويفعلونه في هذا الزمان كثيرا dan mereka lakukan juga di zaman sekarang kebanyak lebih banyak. فتجده يختار شيخا واحدا من مشايخ أهل السنة Lalu dia kamu dapatkan ada seorang alim dari alim ahli sunnah. Yakhtabi'u wara'ahu wa yudhhir ta'zimahu. Ya, kamu lihat ada dia seorang yang berlindung di belakang alim ini dan dia menampakkan sunnah. Thumma yat'an fi baqi ulama'i ahli sunnah. Dia membela alim ini kemudian menikam dan mencela alim yang lain yang di atas sunnah. Tamaman kama fa'ala ar-Rafidhah bi ikhtiba'ihim wara'a ahli al-bait 'ali ka radhiyallahu anhu Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah yang dia berlindung di dalam dakwaan mencinta Ahlul Bait ya, dari keluarga Ali kemudian mereka menikam dan mencela sahabat-sahabat yang lain yang banyak. Wa Ali radhiyallahu anhu wa ardhah wa ulama'u alil bait min as-sahaba wat tabi'in bura'u minhum. Sementara Ali eh, radhiyallahu taala anhu dan ahlul baitnya ya mereka eh, orang-orang yang berlepas diri dari orang-orang Syiah Rafidah ini. وقد ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah. والشوكاني في أدب الطلب نيل الأرب في أدب الطلب Dan Imam Syaukani di dalam kitabnya uh, Adabut Talab. أن من عادة أهل الباطل Dan adalah kebiasaan ya dari orang-orang di atas kebatilan an yansubu batilahum yansubu. Ya, yang dimana dia menancapkan. Ya, menancap, menancapkan dan ya menambahkan kebatilannya. Au yantasibuhum bibatilihim atau yang dia menisbahkan menyandarkan kebatilannya ila man lahu manzila fil ummah ya, kepada orang yang di situ ada kedudukan di sisi umat hatta yakhda'un nas sehingga dia membuat tipu daya kepada manusia سواء كان عالما sama saja dia berlindung di situ dengan seorang alim أو رجلا صالحا atau seorang lelaki yang soleh أو رجلا من آل البيت atau dari seorang dari kalangan alul bait فهذا الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث maka ini ya juga yang telah diperingatkan Nabi kepada kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini azhara al-amr bil Quran bitamassuk bil Quran di dia lelaki ini menampakkan dengan dakwaan berpegang teguh dengan Al-Quran lakinnahu yuridu min dhalika an yurda as-sunnah namun hakikatnya dia ingin menolak ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhalafa al-Quran wa radda sunnah sehingga dia menyelisih Al-Quran ya dan menolak sunnah wa hadha yadulluna علينا الحذر. Dan ini membuktikan atas kita bahwasanya ini ya berhati-hati. Falaysa kullu da'watin zahiruha al-khair naqbaluha. Ya ini ya bukan setiap dakwaan yang tampaknya itu baik kemudian lantas kita menerimanya. Walaysa kullu nasihatin zahiruha al-khair naqbaluha hatta natahaqqaq minha. Ya, tidak semua nasihat yang ya zahirnya itu baik, ya kemudian kita menerimanya sampai betul-betul kita ya melihatnya dengan benar وليس كل من انتسب إلى إمام سنة أو عالم سنة قبلناه إلا أن يكون هو على السنة dan tidak semua orang yang menisbahkan ya dan bersandarkan pada seorang alim dari alim sunnah ya kemudian kita ya mempercayainya dan member- menerimanya sampai betul-betul dia benar di atas sunnah tersebut. Fakam فكم رأينا من تلاميذ لمشايخ السنة انحرفوا an jadati sunnah. Dan betapa banyak, betapa banyak ya di antara Yallah. ya dari tilmi tilmid dari imam-imam sunnah tersebut ya kemudian setelah ya menyimpang ya mereka dari sunnah tersebut. طيب نكمل الحديث هذا الحديث جاء فيه زيادة في رواية أخرى Dan hadis ini datang tambahan dengan eh, riwayat yang lain. Ala wa innama harrama Rasulullah kama harrama Allah. Nah. Ketahuilah apa yang Allah haramkan sebagaimana yang telah diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala huna alaihi salatu wassalam fi hadhihi riwayah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di sini di dalam riwayat ini, "Ala la yahillu lakumul himarul ahli." Ketahuilah tidak halal bagi kalian keledai yang jinak peliharaan. Wal ahli qaidun yakhruj bihi himarul wahsh. Fahada halal. Dan yang tidak di ya masukkan di dalam hadis ini yaitu boleh halal bagi keledai kalau dia yang liar. Kalau dia yang peliharaan jinak maka haram. Wala kullu dhinabin min as-sab' wa fi riwayah min as Dan juga tidaklah dihalalkan setiap binatang buas yang memiliki taring. ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها Juga tidak dihalalkan ya dari barang temuan dari orang-orang kafir muahid kecuali orang yang sahibnya menemukannya merasa ya bu- cukup dengannya. هذه أمثلة من أحكام في محرمات أو واجبات ليست مذكورة في القرآن Ini di antara contoh di dalam hadis ini di antara hukum-hukum halal dan haram yang tidak didapatkan di dalam Al-Qur'an. وهناك أمثلة كثيرة Dan di sana ada contoh-contoh yang lain yang banyak. من أحسن الكتب سردا لها Di antara kitab-kitab yang baik yang disalurkan di dalamnya كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي Al-Marwazi rahimahullah. Itu kitab As-Sunnah ya karya Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah. Ikhwani, As-Sunnah laha لها al-Qur'an thalathat ahwal atau aqsam. Wahai saudaraku, bahwasanya sunnah ya bersama Al-Quran itu ada tiga bentuk macamnya. Al-Qismul Awal. Jenis yang pertama. An ya'ti al-hukm fil Qur'an fayati mithluhu fis sunnah. Yaitu di mana datang di dalam Al-Qur'an penyebutannya kemudian juga datang di dalam As-Sunnah. Al-qismu tsani. Jenis yang kedua. An ya'ti al-hukm fil Qur'an mujmalan. Yaitu datang hukum secara global di dalam Al-Qur'an. Au 'amman. Atau secara umum. Au mutlakan Atau secara mutlak. Fata'ti sunnah bitafsirih. Kemudian datang sunnah ia menjelaskannya, menafsirkannya. Au taqyidih au takhsisih. Atau mengkhususkannya atau dia mengikatkannya. Wa hadzal akthar. Dan ini banyak macamnya. Al-qismu tsalits. Jenis yang ketiga. An tastaqilla sunnah. Di mana sunnah tersendiri dengannya penjelasannya. Bihukmin au khabar dengan hukum satu hukum atau khabar atau taqul bihukmin aqaidi atau fiqhi atau bisa kita katakan dengan hukum ya akidah dan hukum fikhi laisa madhkuran fil Quran sementara tidak ada disebutkan di situ Al-Qur'an di dalamnya fawajibun alaina qabulus sunnah bihadhihi thalathati al-aqsam maka wajib bagi kita untuk menerima sunnah dengan tiga macam ini ya bersama Al-Qur'an هناك من صفات الله ما لم يرد إلا في السنة di sana ada sifat-sifat Allah yang tidak disebutkan di dalam Quran sunnah eh dalam sunnah sifat-sifat Allah ada yang هناك من صفات الله لم يأتي في القرآن وإنما جاءت في السنة أيوة. فيجب قبولها والإيمان بها أيوة. Di sana ada datang sifat-sifat Allah ya yang tidak datang sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an kemudian datang di dalam sunnah ya menjelaskannya maka wajib bagi kita menerima. ma nu'min bi sifatillahi allati fil Qur'an. Contoh ya di mana kita beriman dengan sifat-sifat Allah yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa sunnah min tafasilil al akhir Itu dalam sunnah di tentang penyebutan rincian tentang hari akhir. ما لا يوجد في القرآن تفصيله Ya, namun tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-Qur'an. وفي السنة أحكام Di dalam sunnah banyak hukum-hukum. مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها Itu tentang hukum seseorang tidak boleh mengumpulkan ya pernikahan seorang istri dengan ya saudarinya atau bibinya. Wallahu taala fil Quran ذكر المحرمات من النساء في سورة النساء. Dan sementara Allah menyebutkan di dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa dari kalangan wanita-wanita yang diharamkan. Wa qala ta'ala wa uhilla lakum ma Dan Allah mengatakan di situ dan dihalalkan bagi kalian yang selain yang disebutkan dari yang diharamkan tersebut. فجاءت السنة وأجمع المسلمون خلافا لأهل البدع من الخوارج وغيرهم. Maka datang ahlu sunnah ya dan ijma ahlu sunnah ya dan ini menyelisihi ahlu bidah. أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في عقد واحد ونكاح نعم Yaitu penjelasan di mana seorang tidak boleh mengumpulkan pernikahan seorang wanita dengan bibinya. Baik dari kalangan ya, pihak bapa atau ibunya dalam satu akad. وهكذا في البيوع Begitu juga di dalam hukum-hukum ya, muamalah, وفي, jual beli. وفي الأطعمة Di dalam hukum-hukum makan dan minum وغير ذلك dan selainnya. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا تحريم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع وفي الرواية الأخرى وكل ذي مخلب من الطير نعم Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukum tentang pengharaman ya keledai yang jinak peliharaan dan juga pengharaman terhadap binatang buas yang bertaring dalam sebuah riwayat setiap burung yang memiliki cakar di Ma- dalam memangsanya. محل الشاهد من الحديث Dan saksi di dalam pembahasan kita ini dalam hadis ويجب أن يعتقده كل مسلم dan wajib bagi setiap muslim meyakininya. ألا إني أوتيت الكتاب وفي رواية القرآن ومثله معه Yaitu ketahuilah sesungguhnya saya diberikan Alkitab di dalam sebuah riwayat yaitu Al-Quran. Dan juga saya diberikan semisal Al-Quran bersamanya yaitu sunnah. طيب ثم ذكر في ال- في- في الحديث حكم اللقطة وذكر حكم قرى الضيف قال صلى الله عليه وسلم ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه يعني قرى الضيف أن يقوموا بحق أيوة. الضيافة فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه أي يأخذ منهم بمثل قراه وتفاصيل متى يجب قرى الضيف وهل هذا يشمل المدن وغير المدن وهل ليلة واحدة أو ثلاث هذه في كتب الفقه إن شاء الله Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadis ini tentang hukum ya yaitu siapa saja yang singgah ya satu kaum di suatu kampung atau perkotaan wajib bagi mereka untuk menjamunya. Ya, jikalau mereka tidak menjamunya boleh <coughs> bagi dia untuk ya ayat kubah ayat ya tulubah. يعني أن أن أطلبه. يأخذ منهم يطلب Ya. منهم kalau mereka tidak menjamunya boleh dia nah. menuntutnya dengan semisal jamuan yang dia diberikan dengan Baik, baik. Wabihadha na'lam Nah dengan ini kita berilmu anna sahabah ta'allamu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzikra hadhihi al-amthila wa Ya, dari sini ya kita mengetahui bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mempelajari ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan yang semisal ya perkara-perkara ini. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر التأصيل ذكر التمثيل أمثلة Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan tentang taksil asas ya kemudian Hmm. ya beliau baru setelahnya menyebutkan ya dengan rinciannya ما شاء الله بارك أه؟ contoh-contohnya أذان صحيح يعني جزاك الله خيرا ما شاء الله ما شاء الله بارك الله لا إله إلا الله ما شاء الله ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي وابن كثير ابن كثير هذا يعني إذا قلنا سفيان هو الثوري فيكون محمد بن كثير العبدي وإذا قلنا إنه ابن عيينة فهذا يكون محمد بن كثير المصيصي وما ترجح لي لأنه ما ذكروا من الرواة عن المصيصي أبا داود وإنما ذكروا من الرواة عن العبد أبا داود على العموم لكن نحن حددنا أنه سفيان بن عيينة هنا برواية أحمد بن حنبل رحمه الله أما النفيلي فيروي عن السفيانين ابن عيينة والثوري ولكن عرفنا أنه سفيان بن عيينة أولا بمجيئه من طريق أحمد بن حنبل فهو يروي عن ابن عيينة لا عن الثوري ثانيا جاء مصرحا به في إسناد آخر من طرق أخرى قال حدثنا سفيان ابن عيينة طيب قال حدثنا سفيان وهو ابن, ابن عيينة الهلالي أبو محمد رحمه الله عن أبي النضر واسمه سالم بن أبي أمية عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه يعني أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala menyebutkan dan menggiring sanadnya ya sampai kepada ya sahabat ya, dari Abu Rafi' yaitu maula bekas budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam طيب قال لا ألفين أحدكم أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من, ما من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه نعم لا هنا لا نافية ولا تأكيد لا ألفين عندكم لا هنا لا نافية ولا لا لا لا لا نافية ناهية لا ألفين أي لا يدرك نعم ها Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sungguh saya ya tidak mendapatkan seorang di antara kalian ya dalam keadaan dia bersandarkan bertelekan di atas sofanya ya kemudian datang kemudian datang kepadanya suatu perkara perintah dari perintah saya dari apa yang telah saya perintahkan dengannya atau dari perkara yang saya larang darinya lalu dia berkata la nadri kami tidak tahu apa yang kami dapatkan di dalam kitabullah maka kami cukup mengikutinya فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الطريق dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini melarang dari metode yang disebutkan di dalam hadis beliau ini. ويقول لا أجد أحدكم يفعل ذلك. di mana beliau berkata, ya saya tidak mendapatkan metode cara seperti ini. Waqad taqaddam fil hadis al-awwal. Naam. Dan sudah berlalu metode cara orang-orang seperti ini dari Thumma qala Abu Dawud rahimahullah haddatsana Muhammad bin As-Sabbah al-Bazzar qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd yani Az-Zuhri ha'un wa haddatsana Muhammad bin Isa قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد أي بن سعد بن إبراهيم الزهري عن سعد بن إبراهيم هذا أبوه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد نعم Kemudian Imam Abu Dawud rahimahullah taala menggiring sanadnya ya sampai kepada ya dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan di dalam urusan agama kami ini apa yang tidak ada bahagian di dalamnya, maka dia ditolak. Hmm. وهذا الحديث أصل في رد البدع. Dan ini hadis merupakan asal hadis di dalam membantah dan menolak bid'ah. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله Berkata Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah. Hada hadith mizanul a'mal fil zahir. Hadis ini merupakan barometer timbangan terhadap amalan-amalan yang zahir yang tampak. Kama anna hadis innamal a'malu bin niyat mizanul a'mal fil batin. Sebagaimana hadis ya, dari jalan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu innamal a'malu bin niyat merupakan barometer timbangan di dalam menilai ya, hadis-hadis yang berhubungan ya hadis ya, amalan hati. فالحديثان ميزان قبول العمل maka dua hadis tersebut merupakan standar barometer diterimanya suatu amalan وهو الإخلاص والمتابعة للسنة yaitu ya syarat dua diterima amalan ikhlas dan mengikuti sunnah. والحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله وغيرهما dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan selain mereka berdua. Wajaa bilafz man amila amalan. Dan datang dengan sebuah lafaz riwayat man amila amalan, barang siapa yang beramal satu amalan. Sawa'an kana huwa alladhi ahdathahu aw tabi'a ghairahu mimman ahdathahu. Sama saja siapakah yang mengada-adakan ini dalam amalan tersebut atau orang yang mengikuti amalan yang diadakan tadi. وهنا أبو داود سيذكر الاختلاف في الألفاظ Di sini Imam Abu Dawud akan menyebutkan ya bentuk-bentuk perbedaan di dalam lafaz. كما يفعل غيره من الأئمة كالبخاري ومسلم وغيرهما Sebagaimana yang juga dilakukan selain beliau dari Imam Bukhari dan Muslim dan selain mereka berdua. إذا اختلف الرواة في لفظ mayyazu baina alfadhihim. Apabila berselisih rawi di dalam lafaznya, maka ya, dia dibedakan ya, di dalamnya. wa hadha yadul ala wahid حفظهم hifdhihim rahimahumullah Ini menunjukkan perbuatan para imamatul hadis ini yang pertama adalah kuatnya hafalan mereka. fi tamyizihim kull lafdhin qalahu shaykhun lahum aw rawi Itu di dalam memfilter, membedakan ya setiap ucapan seorang ya syekh atau rawi di dalam riwayatnya. الثاني يدل على قوة أمانتهم Dan yang kedua, ini membuktikan kuatnya amanah para imam-imam hadis. فإن العلم أمانة Karena ilmu ini merupakan amanah والحديث أمانة dan hadis merupakan amanah. فيؤدونه كما سمعوه Maka hendaklah digiring dan disampaikan hadis sebagaimana ya dengar yang didatang dengannya. ويدل ثالثا على دقتهم في العلم Dan bukti yang ketiga menunjukkan tentang ketelitian para imam-imam hadis. فاقتدوا بهم رحمكم الله اقتدوا اقتدوا بهم Ya, maka hendaklah mereka uh, berkuduah dengan imam-imam hadis ini. Wasluku tariqahum. Dan ya jujurlah benar dalam metode cara mereka ini. Fit taharri wat tasabbut. Di dalam betul-betul berusaha mencari di dalam ya meneliti dan ya membahasnya. Wat ta'akkud mimma tasma'unahu min hadha asy-syaikh wa hadha asy-syaikh. Dan betul-betul teliti dari apa yang dia dengar dari syekh dan kepada syekh. حتى إذا نقلتم تكونوا صادقين متقنين إذا نقلتم ya, sampai apabila kalian menukilnya ya maka naqaltum إذا نقلتم العلم لغيركم ah, نعم. sampai kalian menukilkan yang demikian itu ilmu kepada orang lain لهذا قال أبو داود قال ابن عيسى يعني محمد بن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع بدل من أحدث man sana'a amran ala ghairi amrina fahuwa raddun. Kemudian berkata Imam Abu Daud, ya dari jalan Ibnu Isa berkata berkata eh, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dengan lafaz man sana'a sebagai ganti riwayat dari man ahdatha tadi. Idan sarat indakum thalathat alfaz. Maka di sini jadilah nampak bagi kalian ada tiga lafaz. Man ahdatha itu man ahdatha, man amila, man amila, man sana'a. Man sana'a. Wahada yadul ala raddi jami'il bid'ah. Dan ini semuanya membuktikan dalil ditolaknya seluruh bid'ah-bid'ah tersebut. Wa dalilun ala anna al-amal al-mubtada' mardud. Dan sebagai dalil amalan apa saja dari amalan bid'ah itu amalan yang ditolak. La thawaba fil amal al-mubtada'. Maka tidak ada ganjaran pahala bagi amalan orang-orang yang berbuat bid'ah. Hada wa'id ini merupakan ancaman. Wa athar wahid min athar al-bid'ah. Dan merupakan bentuk athar pengaruh dari pengaruh bahaya bid'ah tersebut. An yadhhaba 'amaluka al-mubt an yadhhaba al-'amalu al-mubtada' batilan la thawaba lak wa mardudan 'alaik. Di mana amalan-amalan pelaku bid'ah tersebut hilang habis ya, tidak ada diterima dan ganjaran pahala baginya. Laisa kadzalika faqat. Tidak sampai di situ saja bal isma' maka dengarkan oleh kalian an tu'adzaba 'ala al-bid'ah illam yaghfirillahu lak Bahkan dia diazab dikarenakan bid'ahnya kalau dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam wa kullu dalalatin fin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seluruh bid'ah itu sesat dan di dalam neraka. Wa ma'akum min al-ahadith fil qadar ala dhalik ad ala dhalik. Dan akan datang hadis di dalam perkara ini membuktikan tentang qadar di dalam hadis tersebut. وفي سنن الدارمي بسند صحيح di dalam Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih أن سعيد بن المسيب رحمه الله yaitu bahwasanya Imam Sa'id bin Sayyab rahimahullah faqih at-tabi'in wa imam al-Madinah fi waqtih faqih dari kalangan tabi'in dan imam Madinah di zamannya ra'a rajulan yukthiru as-salata wan-nafila ba'da al-'asr aw ba'da al-fajr di mana beliau melihat seorang melakukan salat ya sunnah dua rakaat setelah asar atau dalam riwayat dikatakan setelah subuh. Fanahahu an Kemudian imam beliau ini melarang. Lianna waqtu nahi. Karena ini waktu yang dilarang salat di dalamnya. Faqala lahu ya Sa'id. Kemudian lelaki tersebut berkata, "Wahai Sa'id, hal tara anna Allah sayu'adzibuni ala salati lahu?" Bagaimana pandanganmu saya bisa diazab dengan amalan salat saya ini? Qala lan yu'adzibaka ala salatik. Beliau berkata Imam rahimahullah taala ini, kamu tidak akan diazab dikarenakan salatmu ini. Walakin yu'adzibuka ala mukhalafatika amra rasulih sallallahu alaihi wasallam. Namun kamu diazab ya dikarenakan kamu menyelisihi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalanmu ini. Fakullu bid'atin seluruh bid'ah mardudah ditolak. La yujad bid'ah hasanah fid din. Tidak ada yang namanya bid'ah yang baik di dalam agama ini. Wahada fi qawlih fi amrina hadha. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis ini yang berbuat bid'ah dan mengadakan di dalam agama perintah kami ini. Ay fid din. Ya, di dalam agama kami. Waktu al-adhan. Baik. Amma fid dunia. Adapun di dunia. Fal aslu fil ikhtiraat al-ibahah asal dalam perkara yang berhubungan di dunia yang diciptakan yang baru itu boleh. Ad-dunya i'mal fiha aqlak. Karena dunia tersebut ya dibuat dan di ya diciptakan dengan ya, akal. Amma ad-din fa innama huwa al-ittiba' wat talaqqi. Berbeda dengan agama, dia harus ya mengikuti dan dengan dalil. Umur ad-dunya al-aslu al-ibaha illa ma harramahu ad-dalil. Ya, adapun perkara asal di dalam hub- berhu- yang berhubungan dengan perkara dunia itu adalah halal kecuali yang diharamkan dari dari dalil. أما أمور الدين فالأصل المنع والتوقيف Berbeda dengan perkara yang berhubungan dengan agama, maka asalnya adalah haram dan berhenti. فلا عبادة ولا عقيدة إلا بدليل Tidak ada yang namanya ibadah atau akidah kecuali ditetapkan dengan dalil. وأيضا هذا يدل dan ini juga membuktikan ala thalathat umur la budda an nadhkuraha. Itu dari tiga perkara yang mesti kita sebutkan. Liya'taqidaha al-muslim. Supaya seorang muslim bisa meyakini. Wa ya'qid 'alaiha qalbah. Dan supaya menjadi kokoh hatinya. Al-amril awal an dinana kamil. Yaitu pertama bahwasannya agama kita agama kita ini sudah sempurna. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sebagaimana firman Allah taala dalam surat Maidah, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama ya dan telah kucukupkan nikmat nikmatku atas kalian dan telah kuridai Islam itu sebagai agama bagi kalian. Fala yahtaj ila ziyadatin fihi maka tidak butuh kita untuk menambah-nambah di dalamnya. Qala Malik al-Imam Malik rahimahullah 'inda hadhihi al-ayah. Berkata Imam Malik rahimahullah taala tentang ayat ini, فما "Fama lam yakun يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون اليوم دينا. Apapun yang bukan itu namanya agama di zaman Nabi, maka juga di zaman ini bukan dianggap ya sebagai agama. Al-amru tsani. Perkara yang kedua anna dinana mahfuz bahwasanya agama kita ini telah dijaga Qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Wadzikru huna Al-Qur'an was sunnah. Ya zikir di sini adalah maknanya Al-Qur'an dan sunnah juga. Liqaulillahi azza wa jalla fi surati An-Nahl Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ilaika dzikra لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ ma Dan telah kami turunkan kepadamu az-zikra supaya engkau bisa menjelaskan kepada manusia. Qala ba'du ahli ilm berkata sebagian ulama, "Az-zikru huna sunnah." Zikir yang dimaksud pada ayat ini adalah as-sunnah. Wa ma nuzzila ilaihim al-Qur'an. Dan apa yang diturunkan kepada kepada mereka itu adalah Al-Qur'an. فهي تبين القرآن وتفسره Dan di mana yang turunkan Sunnah ya Pak. فهي أي السنة تبين القرآن Ya maksudnya وتفسره zikir tadi adalah sunnah yang di mana dia menjelaskan dan merincikan Al-Quran. وتقدم أن ذكرنا لكم Dan telah berlalu kita sebutkan ولبعض إخوانكم في مجالس سابقة itu terhadap sebagian ya, dari ya, kepada sebagian ikhwah di majlis yang telah lalu. Anna hadhihi al-ayah bahwasannya ayat ini kama dallat ala hifz al-Qur'an was sunnah sebagaimana dia menunjukkan atas ya terjaganya sunnah fa innaha tatadamman ad-dilala ala hifz syai'ain akharain maka juga dia terkandung di dalamnya penjagaan terhadap dua perkara ini tadul ala hifz athar as sahabah wa aqwalihim menunjukkan juga penjagaan terhadap asar ya sahabat لأن هذا من حفظ القرآن حفظ تفسيره وبيانه karena bentuk penjagaan Al-Qur'an adalah ya penjagaan di mana sahabat ya menafsirkannya dengan penafsiran di Al-Qur'an tersebut والرابع حفظ لغة العرب اللغة العربية yang keempat ya penjagaan terhadap bahasa Arab لأن القرآن والسنة باللغة العربية. Karena dua wahyu ini Al-Quran dan Sunnah datang dengan menggunakan bahasa Arab. فهذه الأربعة محفوظة. Maka empat perkara ini telah dijaga dan dipelihara. إلى قيام الساعة. Sampai hari kiamat. Al-Quran. القرآن. القرآن. والسنة. سنة آثار الصحابة آثار الصحابة ولغة العرب اللغة العربية لغة العربية بحث عرب. وهذا لنا 1400 سنة وإلى اليوم Dan pada hari ini kita lebih sudah dari ya, seribu tahun. وهناك جهود لأعداء الدين في طمس هذه الأربعة وحربها في حرب هذه الأربعة في حرب القرآن وحرب السنة وحرب آثار الصحابة وحرب اللغة العربية يحاربونها Ya, pada ya, zaman ini ada orang-orang yang memerangi empat ya, perkara ini. Usyuh. yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Athar as Sahabah, wal Lughat al arabiyyah Walakin Allah hafizaha wa hamaha. Namun Allah menjaganya dan memeliharanya. Wa hunaka min وهناك al-lughah al-arabiyyah man laysa min al-arab. Dan di sana ada ulama-ulama kibar dari bahasa Arab, namun mereka bukan dari kalangan orang Arab. Wa min al-Qur'an wal القرآن man laysa min al-arab. dari ulama-ulama yang besar, ya, yang ahli dalam Al-Quran dan Sunnah, namun mereka bukan dari orang Arab. Wahada min ayatillahi ta'ala fi hifz dinih. Ini bukti dari ayat-ayat Allah di dalam penjagaan terhadap agamanya. Al-amru thalith, adhan. Mas, uktub al-amru thalith hatta la nansa. Perkara yang thalith. Al-amru thalith Itu yang ketiga kaidah tadi itu bahwasannya setelah din kita sempurna dan dijaga dan din kita adalah manqul dinukilkan. La yujad syai' nahtajuhu fi dinina lam yunqal ilaina tidak ada di dalam agama kita ini melainkan seluruhnya dinukil diriwayatkan. ma nahtaju fi dinina manqulun mawjud walhamdulillah. Seluruh apa yang terdapat di dalam agama kita ini telah dinukilkan dan diriwayatkan. Idzan u'idu bi ikhtisar. Maka saya ulang secara ringkas. Dinuna din kita agama kita kamil sempurna. Mahfuz dipelihara. Manqul dinukil diriwayatkan. ونسمع الأذان ونتابع ثم نعود لما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال الإمام أبو داود رحمه الله قال ابن عيسى يعني محمد بن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala menggiring ya, dengan riwayat yang kedua berkata Ibnu Isa berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membuat satu urusan yang bukan dari perintah kami maka dia ditolak. Baik. Eh, di sini ada juga ya perlu diingatkan. Nabbahani alaih Ustaz Zaid jazahullah khairan. Ya. Wa huwa qawluhu ma laysa fihi. Ya, perkataan riwayat Nabi SAW lafaz beliau ma laysa fihi. Taqaddam ma'akum fi sahih bi lafz ma laysa minhu. Itu ya datang di dalam sahih dengan lafaz yang lain ma laysa minhu. وفي مستخرج أبي عوانة على مسلم Dan ما juga- ليس به Ha, di dalam mustakhraj Imam Abu Awanah itu datang riwayat yang ketiga ma laysa bihi. وهذه الألفاظ تدل على رد جميع البدع في الدين Dan tiga riwayat ini menunjukkan membuktikan bagi kita atas batilnya ditolaknya bid'ah tersebut. وينبغي أن يكون هذا الحديث muhaffazan linnas. Maka sepantasnya dengan hadis ini ya hendaklah dihafal ya setiap ya manusia. Mutakarriran ala asma'ihim supaya berulang-ulang di dalam pendengaran mereka. Khassatan fil majami'il 'ammah. Lebih-lebih kali lebih-lebih lagi di ya kumpulan khalayak orang-orang ramai. Ka khutabil jum'ati wal 'idain wa ghairihima. Seperti perkumpulan di dalam ya ya dari hari raya yang al-idain dan Jumat dan selainnya. Fayambaghi isharuh wa nashruh. Maka sepantasnya dinampakkan hadis ini dan disebarkan disampaikan. Bainar rijal wan nisa wal kibar was sigar. Di tengah-tengah kaum lelaki dan juga di kalangan wanita baik yang besar yang kecil. Wa an yu'arrafu ma'nahu wa ma dalla alaihi dan dijelaskan ya maknanya dan apa yang ditunjukkan atasnya riwayat hadis ini حتى لا يتعبوا أبدانهم ببدع مردودة عليهم supaya mereka tidak letih bersusah payah di dalam amalan ya namun amalannya tersebut ya ditolak tidak diterima ورد البدعة ورد العمل المبتدع على عامله dan ditolaknya amalan bid'ah tersebut kepada pelakunya قلنا قبل الأذان هذه عقوبة رقم واحد kita katakan tadi sebelum azan ya ini merupakan bentuk hukumannya yang pertama العقوبة رقم اثنين الوعيد بالنار dan bentuk hukuman yang kedua adalah ancaman terhadap dia dengan neraka العقوبة رقم ثلاثة dan bentuk hukuman yang ketiga الوعيد بالذود عن الحوض النبوي يوم القيامة والمنع من الشرب منه الذود آه. يعني الطرد عن أيوة. الحوض dan hukuman الطرد yang, العقوبة الثالثة dan hukuman yang ketiga di mana dia tidak merasakan ya, at-tardu wal ib'ad an haudhin nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-qiyamah itu dia tidak merasakan dan dijauhkan dan dibuang dari mencicipi telaga ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wa sayati ma'ana babun fil haud dan akan datang nanti penjelasan ya itu tentang bab al-haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di daurah al-qadimah. Insyaallah pada daurah <laughs> tahun besok. Wa fil ahadits al-warida fihi dan pada hadis-hadis yang datang di dalamnya fayaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya rab ummati ummati yaitu datang disebut disebutkan di dalam hadis tentang telaga tadi nabi yang menyuruh kepada umatnya wahai umat saya wahai umat saya fayaqulu sallallahu fayaqulu Allah lahu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak kemudian Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu sesungguhnya engkau wahai nabi tidak mengetahui apa yang mereka telah mengada-ada dan membuat-buat setelah sepeninggalanmu fa min asbab tardihim wa ib'adihim 'anil haudh dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut sebab mereka dibuang dan dicampakkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ihdathuhum fid dini ba'dahu sallallahu alaihi wasallam di mana mereka mengada-ada dan berbuat bid'ah di dalam agama ini setelah sepeninggalan beliau wa hadhihi 'uqubah syadidah dan ini bentuk hukuman yang sangat keras besar al-'uqubah ar-rabi'ah hukuman yang keempat bagi pelaku bid'ah hirmanuka as-sunnah kullama ahdatsta bid'ah Ya, di mana dia diharamkan dengan mengamalkan sunnah setiap dia mengamalkan bid'ah. Faqad jaa fil athar dan datang di dalam riwayat athar. Kullama ahdatha an-nasu bid'atan rufi'at anhum sunnah. Setiap ya siapapun dari manusia mengamalkan satu bid'ah maka diangkat dia dari sunnah, dihilangkan dari sunnah. Fayufawwitu ala nafsihi fadl ittiba'i sunnah sehingga luput dia keutamaan di dalam mengikuti sunnah wa azim thawab sunnah dan bentuk keutamaan yang besar ya di dalam mengikuti sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aina mimma taqaddam atau arafna mimma taqaddam dan telah kita ketahui apa yang telah lalu annahu anna lil bid'ah 'uqubat bid'ah tersebut banyak hukumannya raddul 'amalil mubtada' ala sahibih wahidun minha yaitu ditolaknya amalan pelaku bid'ah tersebut kepada orang yang mengamalkannya tadi. وهذا يجعلك خائفا أن تحدث البدعة في الدين. Dan ini menjadikan ya supaya kita merasa takut di dalam berbuat mengada-ada bid'ah di dalam agama. أن تأتي بأعمال كثيرة يوم القيامة Engkau datang dengan membawa amalan-amalan yang banyak pada hari kiamat, ثم تفجع kemudian engkau dikejutkan. بأن كلها جعلها الله هباء منثورا. Namun amalan yang kau bawa banyak tadi pada hari kiamat Allah jadikan bagaikan debu berterbangan, tidak diterima. إما لعدم إخلاصك لله فيها Bisa jadi amalan yang tidak diterima dari amalanmu tersebut tidak ikhlas kepada Allah. وإما لإحداثك البدعة فيها Bisa jadi yang kedua, kamu amalan tadi mengada-ada di dalamnya, tidak ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Abu Dawud wa huwa ya-, yarwi hadis al-Irbad al-masyhur. Kemudian Imam Abu Dawud setelahnya menggiring ya, hadis ya dari sahabat Al-Irbad ya radhiyallahu taala an. Wa hadis al-Irbad bin Sariyah hadis 'azim. Dan hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu hadis yang agung dan mulia. قال الحاكم رحمه الله في المستدرك Berkata Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, هو من صحيح حديث الشاميين هو من صحيح حديث الشاميين dia termasuk hadis-hadis sahih dari ya kalangan ya orang-orang Syam وصححه جمع من العلماء عدد كبير من أهل العلم dan telah disahihkan sekumpulan para ulama ahlul ilmi qarnan ba'da qarn dari generasi ke generasi wa mimman sahhahahu min al-mu'asirin dan al-Imam al-Albani wal 'Allamah al-Imam al-Wadi'i di antara ulama-ulama hadis ya yang mensahihkan hadis ini dari ulama yang ya terakhir ini itu ulama hadis al-Albani dan ulama hadis ya Syekh Mukbil rahimahumullah taala. Wa zada al-Imam al-Albani dan Imam ya. Al-Bani rahimahullah ta'ala menambahkan. Annahu radda ala ba'dal mubtadi'ah al-mu'asirin alladhina yudha'ifuna hadha al-hadith wa yaruddunah. Ini sebagai bantahan terhadap ahlul bidah zaman ini yang di mana mereka menolak dan membantah hadis ini. Walahu fi dhalika kitabatun kathirah. Dan beliau memiliki ya kitab yang banyak di dalam bantahannya tersebut. Fi silsilati sahihah. Di dalam silsilah as-sahihah. وفي كتاب مفرد اسمه النصيحة dan di dalam kitab yang khusus baginya itu berjudul An-Nasiha mujallad ya satu jilid آه، اسمه النصيحة في الرد على مخرب كتب الأئمة الرجيحة إلى آخره عنوان طويل وفي الرد على أحد المبتدع المعاصرين نعم. yang jelas di situ terdapat bantahan terhadap ya ahlul bidah ya di zaman-zaman sekarang ini. فهذا الحديث صححه عدد كبير من الحفاظ والعلماء Yang jelas hadis ini disahihkan dari kalangan ulama huf- hufaz ya dan dari kalangan ulama وله طرق dan baginya banyak jalan-jalan periwayatannya. وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله Dan Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah taala mensyarahkan في كتابه جامع العلوم والحكم di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam لأن هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية للنووي رحمه الله bahkan ini merupakan salah satu hadis dari hadis ya kumpulan Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam Al-Arba'in beliau. وقد وفق الله عز وجل وألقيت فيه محاضرتين Dan Allah alhamdulillah telah memberikan taufik di dalam muhadarah ya di dalam penjelasan hadis ini بعنوان الفوائد الغالية من حديث العرباض بن سارية yaitu dengan judul fawaid yang ya mahal yang tinggi tentang hadis Irbad bin Sariyah وكانت منشورة في بعض مواقع الإنترنت dan ya muhadarah penjelasan hadis ini telah tersebar di internet. نقلت فيها بعض الفوائد من كلام أهل العلم رحمهم الله dan saya telah menjelaskan di situ penjelasan syarah hadisnya ya dari nukilan-nukilan para ulama eh, rahimahumullah taala. Wa hadzal hadis jama'a usulan min usuli ahli sunnah. Dan ini hadis ya menjelaskan di situ terdapat ya kumpulan atau mengumpulkan di situ usul dari usul ahlu sunnah wal jamaah. Ka asl as-sam'i wa ta'ah li wulati amri muslimin. Seperti asal fondasi di dalam ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. وأصل اتباع الصحابة والتزام فهمهم للدين yaitu asal di dalam mengikuti sahabat dan tiba اتباع الصحابة وفهمهم للدين dan memahami sesuai pemahaman sahabat di dalam agama ini وأصل اتباع السنة ولزومها والتمسك بها dan juga asal di dalam hadis ini penjelasan untuk ittiba kepada sunnah dan konsisten di atasnya وأصل اجتناب البدع وردها dan juga terdapat asal ya perkara wajibnya menjauhi dan فهذه men- meninggalkan perkara bid'ah هذه أربعة أصول كبرى من أصول أهل السنة في هذا الحديث dan empat ini dari usul ini merupakan empat usul yang besar ya di dalam ya hadis ini فلنتذاكره الآن بين الأذان والإقامة dan kita akan mudzakarah ya menyebutnya di antara azan dan iqamah ini باختصار إن شاء الله dengan ringkas الله. طيب قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد وهو الكلاعي الحمصي قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر ابن حجر قال أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه نعم Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam ya dengan menggiring sanatnya sampai kepada ya tabi'in Imam Tabi'in Abdurrahman bin Ammar As-Sulami dan Hujur bin Hujrin keduanya berkata kami mendatangi sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taalaan. anhu thumma zakaru ba'd fadlih kemudian mereka menyebutkan tentang keutamaan sahabat ini wala yushtarat fi fadlis sahabi an ya'tiya hadithun fi fadlih. Tidak mesti disyaratkan di dalam keutamaan sahabat datang hadis di dalam di dalam penyebutannya. Mujarrad an yathbut annahu sahabi hadha kafin fi fadlihi ala man ba'dah. Cukup satu saja dia bersahabat bertemu dengan Nabi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah suatu keutamaan dari manusia seluruhnya yang setelahnya. ثم كلما جاء حديث في فضل هذا الصحابي زاد فضلا Kemudian datang hadis yang menunjukkan tentang keutamaan seorang sahabat dari sahabat-sahabat Nabi tersebut, maka ini merupa- merupakan bentuk tambahan dari keutamaannya tadi membuktikannya. ولهذا تفاضل الصحابة فيما بينهم Oleh sebab itu, para sahabat bertingkat-tingkat keutamaan mereka di antara mereka yang lain. وسيأتي أبواب في بيان ذلك dan akan datang penjelasan babnya tentang keutamaan tingkatan para sahabat di antara mereka selainnya. Wa afdaluhum 'ala al-itlaq Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan keutamaan para sahabat yang paling afdal tentunya adalah Abu Bakar yang terdepan As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kullu fadilatin thabatat li sahabiyyin falis-siddiq mithluha setiap keutamaan yang terdapat pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat beliau maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau ada di dalamnya walahu fadail lam yashrakhu fiha ahad dan beliau memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak yang tidak ada disertai keutamaan ini seorang pun dari sahabat dari yang yang selainnya radhiyallahu anhum ajma'in dan semoga Allah meridai para sahabat seluruhnya. Fal Irbad radhiyallahu anhu sahabiyyun jalil Dan sahabat al irba bin Isariyah ya radhiyallahu taala anhu merupakan sahabat yang jalil yang mulia. Qala at-tabi'iyan wa huwa mimman nazala fihi ay qawluhu ta'ala ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون الله التوبة يا شيخ أه؟ سورة التوبة صلي على آية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يريدون أن يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم maka kita ingin ya ولا يجدون ما يستعينون به على ذلك نقرأ آه، ترجمة لا لا ولا يجدون كمل ها. Ayuh. يريدون Allah berfirman لا بعدين سنأتي الآية آه. يريدون أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم dan para sahabat menginginkan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam وينصروه dan menolongnya membelanya ولا يتخلفوا عنه في موضع ولا موطن dan mereka tidak luput dari ya tempat dari posisi ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. لكن ليس عندهم إمكانيات لذلك Namun mereka tidak ada ya kemampuan atau yang memungkinkan untuk ya bisa luput tersebut. Ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubuna minhu dhahran, ba'ir, faras, silah liqatilu ma'ah. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka membawa perlengkapan senjata-senjata mereka untuk berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa hadha fi ghazwati Tabuk. Dan ini ya, terjadi di perang Tabuk. Qala la ajidu ma ahmilukum alaih, laysa indi. Ya, kemudian ya dia berkata tidak ada saya mendapatkan, tidak ada dosa bagi orang-orang yang ketika mendatangi kamu ya supaya kamu bisa memberikan kepada mereka tunggangan. Ya, kemudian ya saya berkata saya tidak mendapatkan apa yang saya berikan tunggangan ya kepada kalian ya di atasnya. قلت مش قلتم Ha, والآية مكتوبة غلط Aywa qulta. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت Aywa. لا أجد ما أحملكم عليه تولوا هنا فضلهم أيضا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون نعم الله. Jadi tidak ada dosa atas orang-orang yang datang Allah. kepadamu wahai Muhammad agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperolehkan kendaraan, aku tidak mem tidak memperoleh kendaraan untuk membawa kalian. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih ya luputnya dari ya bersama Nabi disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu fasallamna. Maka mereka berkata, ya, kami ya terima dan serahkan. Wassalam min haqqi. Ah, Fasallamna Kemudian ya oh. para tabi'in ini datang memberikan salam kepada sahabat Irbad bin Sariyah. Wassalamu min haqqil muslim 'ala muslim. Dan salam merupakan hak dari hak ya atas seorang muslim. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Apabila engkau ya bertemu dengannya, engkau beri salam kepadanya. Wahia tahiyyatul Islam dan dia merupakan ucapan ya keselamatan, penghormatan Islam. Wa min khisalil Islam wal iman dan termasuk karakteristik dari Islam dan iman. أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف Engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak kenal. كما جاء في الأحاديث Sebagaimana datang di dalam hadis-hadis. وقلنا أتيناك زائرين Dan tabi'in tadi mengatakan kepada sahabat, kami ya berkata, kami datang kepada kamu wahai Irbad dalam keadaan berziarah. نحن سنشرح لفظة لفظة عشان الوقت أوكي طيب عفوا atainak zairina lak. Kami mendatangimu ya, berkunjung, pulang ya, pergi datang. Wa hadha fihi az-ziyara bainal ikhwati fillah. Dan ini bentuk ziarah sesama ya, ikhwati fillah. Wa ahaqqun nasi bitazawur ahlul ilmi wa tullabul ilm. Dan yang paling berhak ya untuk diziarahi dari ya, kalangan mereka itu para ulama dan ahlul ilmi. Liannahum ya'lamun fadl at-tazawur al ikhwah. Karena mereka berilmu tentang keutamaan saling berziarahi di antara ikhwah. ويحتاجون في التزاور إلى تقوية الصلة ببعضهم Dan mereka butuh untuk saling ziarah sesama mereka supaya menjadi kuat silah eh, hubungan silaturahmi mereka. ويتباحثون المسائل العلمية ويتناصحون Dan bisa mereka saling membahas perkara ilmu dan saling menasihati. وقد ذكر شيخنا الوادعي رحمه الله في نصائحه لأهل السنة Dan Syekh Mukbil, Syekh kami rahimahullah taala menyebutkan ya, beberapa nasihat ya, di dalamnya. Wahia nasaih Itu nasihat yang banyak. Tahtaj ila wa ta'ammul. Butuh ya, ya dibaca dan betul diperhatikan membahasnya. Fakana mimma yukarrir nushahu li ahli sunnah an yatazawaru. Fakana يتزاور يزور بعضهم بعضا وكان يكرر يكرر في نصيحته لأهل السنة. dia selalu mengulang-ulang ya di dalam nasihatnya tersebut ya supaya sesama ikhwah tersebut saling ziarah وفضائل الزيارة في الله كثيرة تعرف dan keutamaan ziarah itu sangat banyak قالوا وعائدين أي عيادة المريض فدل على أن العرباض كان مريضا ya kemudian perkataan mereka kami mendatangi kamu wahai irbat dalam keadaan membezuk Dan Waqala- ini menunjukkan sahabat beliau ketika itu sakit. وقال صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم وإذا مرض فعده Dan ini merupakan hak atas muslim sama muslim lain. Nabi SAW mengatakan apabila dia sakit, hendaklah dia membezuknya. فالعائد زيارة أخص سببها المرض العيادة زبا... نعم Adapun bezuk di sini dikarenakan sebab itu karena ada orang yang sakit dari saudaranya. ومقتبسين أي للعلم الله Wa muktabisin mereka dalam keadaan menuntut mencari ilmu. فلا يفوتوا فرصة لأخذ العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Dan tabi'in ini menziarahi sahabat Irbat, ya tidak mereka luputkan kesempatan untuk mengambil ilmu dari sahabat ini. وهكذا ينبغي أن يكون من مقاصد لقائنا بالعلماء al-istifada minhum. Ini diantara maksud tujuan ya pertemuan kita dengan ulama adalah mengambil faedah dari mereka. Laisa itharat al-fitan. Bukan dalam rangka mengobarkan fitnah. Wat tasjil sirran dan merekam secara rahasia والتصوير سرا dan mengambil gambar secara rahasia. والأسئلة التي يراد منها الفتنة بين الناس Dan dia bertanya dalam rangka membuat finta- fitnah di antara manusia أو تغليط الشيخ ليطير بخطئه atau dalam rangka taklid. taghlit yani yuqi'ahu fil ghalat. Ah, menjerumuskan syekh ini supaya terjadi ya fitnah di antara mereka. Ila ghairi dzalika min at-tasarrufat as-sayyi'ah allati yaf'aluha ba'd Selain dan selainnya dari tindakan-tindakan para syabab sekarang ini yang terjadi pada hari-hari ini. Innama idza laqita ahlal ilm faqtabis min ilmihim, fakhudh min ilmihim. Jadi jikalau kalian bertemu, berkumpul dengan ahlul ilmi, maka hendaklah ambil dari faedah ilmunya. وانظروا ماذا حدثهم العرباض في مرض يخشى منه الموت maka lihatlah oleh kalian apa yang telah ya dihadiskan Irbad radhiyallahu taala anhu ketika dia di saat sakitnya ditanya faedah tersebut wa aksar min hadithin yuhaddith bihi as-sahabah fi marad mautihim Dan kebanyakan para sahabat hadis-hadis mereka sampaikan di mana di saat-saat mereka sakit menjelang mati mereka. Kama fi hadis Ubadah bin Samit bay'ana Rasulullah SAW ala sam'u wa ta'ah ila akhirih. Sebagaimana hadis Ubadah bin Samit ya di mana dia mengatakan kami membaiat Nabi SAW sampai akhir hadisnya. Wa huna al-Irbad bin Sariyah wa huwa marid yuhaddithuhum bi hadithin fihi usul sunnah. Dan Irbad bin Sariyah dalam keadaan sakit ini Beliau menghadiskan di dalamnya pokok-pokok landasan ya ahlu sunnah. Lam yuhadithum bihadithin fi fadailil a'mal. Beliau tidak menghadiskan tentang keutamaan-keutamaan amal. Innal hajata muhimmah li usulis sunnah. Karena hajat ya sangat penting ya di dalam hajatan muhimmah. Muhimmah yani Ya, hajat-hajat yang sangat butuh penting di dalamnya. Wa thabatuhum ala usulis sunnah thawabuhu azim dan kokoh di atas usul-usul sunnah ini merupakan pahala yang besar di dalamnya. Fayakunu lahu mithla ujurihim. Maka dia mendapatkan semisal pahala ya mereka. Fahrisu ala ta'limin nas usul sunnah wal aqidah. Maka bersemangatlah kalian mengajarkan manusia kepada usul-usul sunnah tersebut. Faqala al-Irbad radhiyallahu anhu. Berkata Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin salat bersama kami Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Jaa fi riwayatin ukhra salat al-ghadat, salat al-fajr. Ya. Datang dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama sahabat ini di salat waktu fajar itu salat subuh. Thumma aqbala alaina. Kemudian Nabi menghadap kepada kami dengan wajahnya. Fawa'adhana balighah. Kemudian Nabi memberikan wejangan nasihat, wejangan yang sangat dalam dan ya kuat. الوعظ في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة dan wasiat dengan kitab dan sunnah dan per- perkataan sahabat ليس محصورا في المواعظ كما عند المتأخرين bukan sebagaimana wejangan nasihat sebagaimana dipahami oleh orang-orang terakhir ini بل التفقيه التفقه في الأحكام وعظ akan tetapi ya adalah mereka fakih memahami di dalam wejangan dan wasiat tersebut. At-tahdhir min al-bid'ah mau'izah. Dan memperingati dari bid'ah itu merupakan wejangan wasiat nasihat. Al-amr bi usul as-sunnah mau'izah. Dan wejangan nasihat dengan usul sunnah itu adalah wejangan nasihat. Ta'lim al-Qur'an wal hadis. Mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah merupakan wasiat. التذكير باليوم الآخر والاستعداد للجنة والاستعداد لليوم الآخر itu mengingatkan manusia dengan hari akhir dan mempersiapkan bekal dengan hari kiamat الترغيب في الجنة وأعمالها dan memotivasi mereka dengan menuju ke surga dan sebab-sebab eh, amalan kepadanya at-tahdhir minan nar wa a'mal a'maliha dan memperingati neraka dan sebab-sebab amalan menuju ke dalamnya. Kullu hadha yusamma fi syar' mau'izah. Ini seluruhnya disebutkan adalah bentuk ya wejangan dan nasihat. Al-wa'id Rasulullah. Al-wa'id dan manusia yang paling ya paham paling memberikan nasihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mau'ud al-maqsud bil mau'izah ashabuh. Yang dimaksud dengan mau'izah di sini adalah sahabatnya khairun nas ba'da al-anbiya war rusul. Itu sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Al-mau'izah wasafaha as-sahabi annaha balighah. Dan di sini ya sahabat meng, meng, menyatakan tentang wasiat wejangan ini dengan wajangan yang sangat dalam. Fama huwa al-athar? Apa asarnya, bekasnya? Qal dharafat minha al-uyun ووجلت منها القلوب Wejangan yang disampaikan Nabi tadi menyebabkan sahabat berlinang air matanya dan takut ya mereka di hatinya. إذا لا يوجد صراخ وصياح Jadi tidak ada terdapat di situ bentuk teriak-teriak. وإغماء بعد الموعظة Ismail. م- ايش اسمه ايش غشي اللي غش... الذي يغشى عليه Ah, إيه. ya, آه. tidak ter, tidak terdapat di dalam wejangan nasihat ya, sehingga menjadi orang bisa pingsan dengannya. Atau yamut ba'da al-mau'izah. Atau menjadi orang bisa meninggal dengan wejangan nasihat tersebut. Hadhihi al-ashya' lam takun 'inda as-sahabah. Ini nasihat-nasihat wejangan yang demikian yang akibat efek ini tidak ada pada zaman sahabat. Wa inna ma hadathat ba'dahum hanya saja ini diada-adakan dari generasi yang setelahnya. Min ba'dil ubbad wal mutasawwifa wa ghairihim. Dari kalangan orang-orang ahli ibadah dan dari kalangan orang-orang sufi semisal mereka. انظر الصحابة ذرفت منها العيون وجلت منها القيوب Lihat para sahabat. Dengan wejangan Nabi mereka berlinang air matanya dan mereka memiliki rasa takut di hatinya. وقد ذكر الله ذلك في قوله تعالى Dan itulah juga disebutkan perkara ini dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذا هو الأثر نعم Allah menyebutkan di dalam surah Az-Zumar di mana Allah telah menurunkan hadis itu dari ya, wahyunya itu sampai mereka bisa menjadi bergetar hati mereka dan takut hati mereka dan bergetar kulit-kulit mereka mendengarnya. Ya ila akhir ayat. نعم أحسنت طيب بارك الله فما قد تقرؤونه في كتب السير والتراجم وأخبار العلماء dan apa saja yang kalian baca dari kitab-kitab ya dari tarajim tentang biografi para ulama dan manakib mereka min husul ta'assurat ghair hadhihi 'inda al-mawa'idh wa sama' al-Qur'an falaysa min hadi as-sahabah itu dari perkara-perkara yang diakibatkan terhasilkan dari selain ini ya yang bukan dari ya perkara dari sahabat yang di atasnya faqala qailun ya Rasulullah ka'anna hadhihi maw'izatu muwaddi'in فماذا تعهد إلينا أي بماذا توصينا ها ya kemudian ya beliau eh, seorang sahabat berkata ya Rasulullah ya seakan-akan ini wejangan wasiat ini merupakan perpisahan maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami قال أوصيكم بتقوى الله kemudian alaihi salatu wasallam bersabda saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah وتقوى الله كلمة جامعة Dan kalimat takwa kalimat yang mencakup li fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur al manhi. Perbuatan perintah dan perbuatan ya larangan, meninggalkan larangan. Qala ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa, sungguh kami telah berikan ya kepada kamu dan orang sebelum kamu dari Alkitab untuk kalian bertakwa kepada Allah. Wattaqwa an ta'mal bi ta'atillah dan takwa adalah kalian beramal ya dengan mentaati Allah ala nurin min Allah di atas cahaya Allah tarju thawab Allah mengharapkan ganjaran ya pahala Allah azza wa jalla wa ma'siyat Allah dan kalian meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin min Allah ay bi ilm di atas cahaya Allah itu di atas ilmu tarju thawab Allah tarju iqab Allah ya iqab Allah آه، عفوا نعم آه، تخاف عقاب الله أحسنت Ya, dalam rangka berharap ya, eh, dalam rangka engkau merasa takut dengan ancaman hukuman dan iqab Allah Azza wa Jalla. كما قال هذا طلق بن حبيب التابعي Sebagaimana dikatakan eh, definisi takwa ini adalah dari Talak bin Habib itu tabi'in. وشرحه ابن القيم في أول رسالته الرسالة التبوكية فراجعوه Dan perkara takwa definisi ini disyarahkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya At-Tabukiyah. Wa qawluhu usikum bitaqwallah kullu ma sayudhkar ba'da dhalik huwa min taqwallah. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam saya wasiatkan kepada kalian bertakwa pada Allah ini kemudian yang dimaksud takwa setelahnya ini bagian dari takwa kepada Allah. Fa'atfuhu 'ala taqwa min 'atfil khassi 'ala al-'am. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan takwa di sini kepada setelahnya itu adalah dalam rangka penyandaran ya dari khusus kepada yang umum dan beliau menyebutkan dikarenakan pentingnya takwa tersebut. Misal qawlihi Semisal perkataan Allah tabaraka wa taala jagalah oleh kalian salat-salat dan jaga bagi kalian secara khusus salat wusta itu asar. قال والسمع والطاعة وإن عبدا حبشية أي السمع والطاعة لولاة الأمور نعم Kemudian Nabi SAW mengatakan setelahnya dan hendaklah wajib bagi kalian dengar dan taat kepada pemimpin walaupun dari kalangan budak yang memimpin kalian dari budak Ethiopia, فإن Habashi. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا Kemudian beliau alaihissalatu wassalam melanjutkan siapa saja yang hidup setelah peninggalan saya di antara kalian maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. وهذا من دلائل نبوته Ini bukti kenabian beliau alaihissalatu wassalam. فوقع الأمر كما أخبر Terjadi apa yang terjadi perselisihan dari umatnya yang sangat banyak tadi sebagaimana beliau kabarkan. ووصف الاختلاف بأنه كثير Dan sebab sebab perselisihan perpecahan tersebut itu sangat banyak. وأطلقه ليشمل الاختلاف في الدين وفي الدنيا Wa atlaq. أطلقه اختلافا يعني Kemudian beliau memutlakkan perselisihan ya atas umatnya tersebut itu ya banyak. وتقدم معكم في أول الكتاب ما يتعلق بأحاديث الافتراق Dan telah berlalu bagi kita tentang perkara sebab perselisihan tersebut di dalam awal kitab ini tentang hadis perpecahan umat. ثم أمرنا بالعلاج والمخرج من ذلك Kemudian Nabi SAW setelah itu menyebutkan solusi dan jalan keluarnya dari perpecahan perselisihan ini. فقال فعليكم أي إلزموا Maka Nabi SAW mengatakan fa'alaikum artinya ilzamu ay konsisten wajib wajib bagi kalian بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين yaitu dengan sunnah petunjuk saya dan sunnah khulafa ar-rasyidin. ثم أمرنا أو عي حدد موقفنا منها فقال تمسكوا بها Kemudian setelah itu beliau menegaskan dan menekankan kembali dengan jalan keluar tadi dengan sunnah beliau dan khulafaknya untuk berpegang teguh dengannya. Lam yaqul tamassaku bihima. Tidak beliau katakan dengan berpegang teguh dengan keduanya ini saja. Lianna sunnah sahabah min sunnatihi. Karena sunnah dari sahabat beliau seluruhnya itu diantara ya sunnahnya. Lihada a'ada ad-dhamir faqal tamassaku biha. Maka di sini Nabi menyadarkan dengan domir ha itu mencakup seluruhnya, bukan dua ini saja. Tariqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sahabah hiya tariqun wahid. Maka tariqah ya Rasulullah sallallahu dan para sahabat itu sama jalannya. Wa ma'at tamassuki qal wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Al-nawajidh wa 'addu 'alaiha. Kemudian Nabi ya menegaskan kembali supaya menggigit ya di atas sunnahnya tadi dengan gigi geraham. وهذا فيه إشارة إلى شدة المنازع الذي يريد أن يأخذك عن السنة Ya. Ini menunjukkan kepada kita ya bahwasannya wajib bagi kita betul-betul menggigit sekuat-kuatnya sunnah tersebut sebagaimana kita menggigit dengan gigi geraham. لو أن إنسانا يغرق في البحر أو في البئر Sekiranya seorang tersebut ya ada tenggelam di sungai atau di laut, Wajal munqidhun wa arsalu ilaihi habla. Kemudian datang orang yang menyelamatkannya dan menjulurkan tali kepadanya. Famin shiddati hirsihi ala an yanju minal maut. Dan di antara bentuk semangat antusiasnya dia selamat dari perkara tersebut. Yumsiku wa yatamassaku bil habli biyadayhi. Tentu orang yang mau tenggelam ini dia mengambil tali itu dan memegangnya sekuat-kuat tenaganya. Thumma ya'addu alaihi hatta yanju. Ya, kemudian dia betul-betul memegangnya sekuat tenaganya, bahkan kalau bisa dia gigit supaya dia selamat darinya. ولهذا قال الزهري رحمه الله تعالى Oleh karena itu Imam Az-Zuhri rahimahullah taala berkata, كان علماؤنا يقولون "Dah- dahulu ulama kami mengatakan itu para sahabat, التمسك بالسنة نجاة berpegang teguh konsisten di atas sunnah merupakan jalan keselamatan. وقال هو أو غيره من السلف Dan berkata selainnya dari kalangan ulama salaf, مثل السنة مثل سفينة نوح permisalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal permisalan bahteranya Nabi Nuh من alaihi salam. ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق نعم. Barang siapa yang menaiki bahtera Nabi Nuh bersamanya selamat dan siapa yang luput darinya akan binasa dan tenggelam. طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ya sabdanya dan hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan. Karena seluruh perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah dan seluruh bid'ah adalah kesesatan. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المحدثات بأنها شر الأمور Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan perkara-perkara yang diada-adakan ini di dalam agama maka dia adalah sejelek-jelek urusan dan perkara. كما كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه Sebagaimana وابن di sisi مسعود ya Imam Muslim dari hadis ya, Jabir Jabir. dan Ibnu Mas'ud إن شر الأمور محدثاتها sejelek-jelek urusan perkara dalam agama ini ya yang diada-adakan. فالبدع شر الأمور في هذه الأمة Maka bid'ah sejelek-jelek perkara urusan di dalam agama ini. وهي كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم yaitu perkara yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yakun alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabuh. Dan juga yang tidak terdapat di situ ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Min dari urusan-urusan agama. Wa qawlu fa inna kull muhdatsa raddun ala man qassama al kama taqaddam. Dan perkataan beliau ya fa kullu bid'atin ya Raddun ala man qassama al-bid'ah iya. ila hasanah wa sayyi'ah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh bid'ah ini sebagai bantahan terhadap orang yang membagi bid'ah itu ada yang baik dan ada yang jelek. Wa hadha at-taqsim muhdathun mubtada' Sementara pembagi, ya, pembagian bid'ah baik dan jelek ini adalah pembagian yang bid'ah ya yang dibagi oleh orang-orang ya terakhir zaman ini. Lianna bidah fi din madhmuma mutlaqa. Karena bid'ah di dalam agama itu tercela seluruhnya. أما البدعة في الدنيا الأمور المخترعة في الدنيا Adapun perkara-perkara yang diciptakan manusia dari perkara urusan dunia, فالأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الدليل كما تقدم asalnya itu dihalal dibolehkan kecuali diharamkan di dalam dalil. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Iqtida' Siratal Mustaqim, له تعليق طيب على هذا الحديث مهم beliau memiliki ta'liq terhadap hadis Irbad bin Sariyah ini dan sangat penting. في بيان أن عموم كلمة كل في البدع باقي على أصله Dan penjelasan di dalamnya tersebut terhadap eh, perkataan kul itu adalah adalah umum ya berlaku di atasnya seluruhnya. آخر حديث نأخذه قبل الصلاة حدث قال الإمام أبو داود حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثني سليمان يعني بن عتيق عن طلق بن حبيب هذا اللي ذكرناه عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات والحديث في صحيح مسلم أيضا نعم التنطع التعمق والتكلف تعمق والتكلف Kemudian Imam Abu Daud ya rahimahullah taala menggiring sanadnya sampai kepada sahabat ya yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alal ala halakal mutanatti'un Nabi mengulangnya sampai tiga kali yaitu ketahuilah kebinasaan dan kehancuran orang-orang yang berdalam-dalam dan memberat-beratkan وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب العلم من صحيحه dan ini hadis ya datang di dalam ya sahih Muslim sahih Muslim di kitab في كتاب العلم di dalam kitab al-ilm وهذا إشارة إلى سبب من أسباب البدع Dan ini isyarat ya di dalam hadis ini terhadap eh, perkara ya jeleknya dan ya ditolaknya bid'ah tersebut وهو التكلف والتعمق yaitu adalah perkara ya memberat-beratkan diri dan mendalam berdalam-dalam di dalam urusan agama ini والتنطع يكون في العلم ويكون في العمل dan tanatuk berdalam-dalam dan memberat-beratkan di dalam perkara ini bisa di dalam ilmu dan dalam amalan كان عندي هنا أشياء أحب أن أقرأها على الإخوة لكن ضعت مكانها سبحان الله مهمة والصحابة رضي الله عنهم كانوا أبعد الناس عن التكلف dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat jauh dari sifat ya al mutanat mutanatti'un ini. Itu yang berdalam-dalam dan memberat-beratkan diri ini. Fahum fi babil ilm mereka di dalam bab ilmu wa yaqifuna ma'ad dalil mereka berhenti bersama dalil. Fala yatanatta'un la fil alfaz wala fil ma'ani. Mereka tidak memberat-beratkan diri dan berdalam-dalam di dalam dalil dan makna-maknanya. Wahakadha fil ibadah. Begitu juga di dalam perkara ibadah. Kanu mutaqayyidin bihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membatasi di dalam perkara ibadah dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhrujuna an hadihi wa sunnatihi. Dan mereka tidak keluar dari petunjuk Nabi dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yarfa'un al-mustahabbat ila darajatil wajibat dan mereka tidak mengangkat perkara yang perkara itu mustahab kepada menjadi wajib wala yarfa'un al-mubah ila darajatil mustahab dan mereka tidak mengangkat hukum perkara yang mubah boleh ya kepada menjadi ya mustahab wala yaj'alun al-makruha haraman dan mereka tidak mengangkat hukum makruh kemudian menjadikan dijadikan haram wala yabhathuna fil masail allati laysa 'alayha i'tiqadun wala 'amal dan mereka tidak mau membahas-bahas perkara yang mau yabhathun yani la la yabhathuna min al-masail ma ma la yatarattab alayh ah, iya. i'tiqad amal na'am ya tidak mau mencari-cari permasalahan membahas perkara-perkara yang tidak sampai di dalamnya ya dalam perkara akidah yang menunjukkan perkara akidah dan amal. Fa'ala tullabil ilm an yatruku tariqat takallufi wat tanattu'i wat ta'ammuqi wat tashaddud. Maka sepantasnya Ya, bagi penuntut ilmu hendaklah mereka menjauhi sifat-sifat metode cara ini berdalam-dalam, memberat-beratkan diri ya dan ya berlebihan di dalamnya. Wa nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhib wa yarda. Dan kita meminta kepada Allah azza wa jalla taufik ya kepadanya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa ma nuriduhu min al-fawaid nu'tikumu fi majlis akhar insyaallah. Dan insyaallah faedah yang kita inginkan nanti kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang wallahu a'lam sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi na'am wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh